Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة Para pendengar kaum muslimin dimanapun anda berada Puji dan syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga Allah senantiasa membimbing kita untuk mencari ilmu yang bermanfaat demi untuk meluruskan tata cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat berserta salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau dan mengamalkan sunnah beliau dalam ibadah kita sehari-hari. Semana telah para pendengar dengarkan bahwa pembahasan kita kali ini adalah yaitu trik-trik bagaimana beribadah di tanah suci. Karena uh, judul ini kami pilih karena sudah hampir 12 tahun ya kami menetap di tanah suci. Selama itu pula kami bergelut dengan setiap tahunnya dengan jemaah haji. Ya banyak suka dukanya ketika kita menghadapi jemaah haji kita. Di Alhamdulillah barangkali dengan pengalaman selama 12 tahun. Pada kesempatan yang sedikit ini, kini ingin membagi dengan para jemaah kita bagaimana situasi dan kondisi yang harus dihadapi, bagaimana cara-cara pelaksanaan ibadah selamat dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang harus dipersiapkan adalah yang mana Allah telah perintahkan kepada kita ya al hajju asyurun ma'lumat faman farrada fihinna hajja fala rafasa wala futuqa wala jidala wala rafata wala fusuqa jidala wa tazawwadu wala ah, wala fusuqa ah, ah, wala الحج أشهر معلومات فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى kata Allah tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ya berbekallah kalian sesungguhnya perbekalan yang paling baik itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin kita bisa ya bertakwa kepada Allah tanpa kita tahu bagaimana tanpa kita memiliki ilmu dengan ketakwaan itu sendiri. Nah, apa bentuk-bentuk takwa selama kita dalam perjalanan menunaikan ibadah haji? Pertama, ya, pertama yang perlu dipersiapkan oleh jamaah haji adalah membekali diri dengan iman. Ya, kalau harta semuanya itu sudah jelas uh, para yang berangkat ke haji adalah mampu di segi ekonominya. Ya, Nah yang yang tidak kalah penting lagi adalah memiliki ilmu. Baikkah ilmu yang berhubungan dengan ibadah ataupun ilmu yang berhubungan dengan kesehatan ataupun ilmu yang berhubungan dengan adab dan istiadat orang-orang di sana atau ilmu ketika kita berkumpul dengan orang ramai bagaimana harusnya kita berada di sana ibadah haji adalah ibadah yang sangat agung sekali oleh sebab itu nah yang Kenapa sebagian jemaah haji selalu setelah selesai pulang haji ingin pergi lagi karena sekarang setelah selesai haji mereka mengetahui banyak kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan saat melakukan haji lalu tidak puas ingin pergi lagi haji. Nah, itu kebanyakan pernyataan-pernyataan yang lahir ya dari sebagian jemaah haji ketika mereka ingin berulang ke tanah suci kenapa? Karena waktu saya berangkat tahun sekian itu karena ada kesalahan-kesalahan yang saya kurang puas. Nah, padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mereka itu ingin untuk menunaikan ibadah haji belum pernah sama sekali, sedangkan kita sudah pergi mungkin tiga kali, empat kali, dan lima kali. Tapi setiap tahun justru melakukan kesalahan. Nama setiap tahun juga ingin ikut. Nah, kenapa hal ini timbul? Karena tidak berbekal dengan ilmu ketika melaksanakan haji itu sendiri. Jadi sebab itu dalam kesempatan ini kita tidak akan mengupas apa namanya secara rinci bagaimana manasik haji tidak. Saya yakin para jemaah semuanya sudah diberi bekal oleh para pemandu pemandunya. Cuman bagaimana menerapkan ilmu yang dimiliki ini. Nah, itu lagi. Jadi, pertama ketika kita ya akan pergi haji jangan hendaknya uh, ingin uh, pertama sekali yang harus kita luruskan adalah niat kita. Ya, ketika kita niat lurus ingin mencari keridhaan Allah, ingin diterima ibadah kita di sisi Allah, maka ada dua syarat supaya ibadah diterima oleh Allah. Pertama adalah mengikhlaskan niat kita kepada Allah, kedua adalah melaksanakan tata cara ibadah haji itu sendiri sesuai dengan tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, karena pentingnya mencontoh Rasulullah SAW, datang sabda secara khusus pada beliau, "Khudu anni manasikakum." Jadi, Hendaklah tata cara pelaksanaan manasik kalian kalian ambil dariku kata Rasulullah SAW. Setiap beliau ketika haji wada melakukan ya amalan-amalan haji beliau selalu menekankan pada sahabat khudu anni manasikakum ambillah tata pelaksanaan haji kalian dari aku kata Rasulullah SAW. Ini sebagaimana juga sabda khusus beliau tentang salat sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku uh, kalian melihat aku salat. Ini perintah begitu saking pentingnya kita memetikan tata cara pelaksanaan haji Rasulullah SAW. Oleh sebab itu hendaknya kita berbekal ilmu sebelum ke sana dengan membaca buku-buku yang dikarang oleh para ulama-ulama yang sudah diyakini, uh, yang diakui oleh para umat bahwa dia itu adalah orang-orang yang ber, dipercaya di segi ilmu dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua lagi adalah hendaknya ketika kita akan pergi ke tanah suci, harusnya hendaknya kita merasa akan menjadi tamu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita akan bertamu menghadiri atau menghadap ke sebuah tamu agung, apa yang harus kita persiapkan? Pertama adalah pakaian kita bersih, ya. Nah, kalau kita menjadi tamu agung Allah, yang paling utama sekali yang harus kita bersihkan adalah hati dan diri kita dari dosa dan noda. Nah, oleh sebab itu hendaknya dianjurkan kepada para jamaah haji yang mau berangkat hendaknya ya mencetuskan ketakwaan apa namanya? ketob rasa taubat di dalam dirinya dari berbagai bentuk kemaksiatan, dari berbagai bentuk kesalahan-kesalahan. Baik itu yang berhubungan dengan hak manusia, hendaknya dia mengembalikan seluruh hak-hak manusia yang pernah diambil oleh dia. Oleh sebab itu, ya, kenapa haji-haji itu tidak berkah kadang-kadang? Betapa yang kita lihat, ya, saudara-saudara kita yang terlibat dan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, Padahal dia sudah bergelar haji umpamanya. Nah, karena memang haji tadi tidak membawa berkah karena harta yang dibawa haji pun tidak halal. Oleh sebab itu kata Rasulullah Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ya, sama dengan orang mencuri demi untuk membantu anak yatim. Ini enggak enggak boleh dalam syariat Islam. Oleh sebab itu kalau ingin pergi haji, bawalah dengan harta yang halal. Jangan dari harta-harta apakah itu nih eh, apa namanya yang sering yang sangat rugi sekali apakah itu dana-dana dari dana yang eh, dari uang-uang yang tidak jelas jalurnya kita ambil. Ya, apakah itu korupsinya atau apa semacamnya. Ya, yang penting kita harus mensucikan juga harta yang kita bawa itu. Ya, bersih harta kita, bersih diri kita ketika kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana kalau kita saja ketika seseorang menjadi tamu ke rumah kita dengan pakaian jelek, itu manusia ya, apalagi Allah. Tentu kita hendaknya betul-betul mensucikan diri kepada Allah atau ya di sana kita betul betul betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menghapus semua dosa-dosa kita. Dan kalau sebelumnya kita sempat melakukan hal-hal melakukan uh, mencari harta dengan cara yang tidak halal, hendaknya ketika itu kita mohon ya Allah aku mohon kepadamu hal eh, apa nama sucikanlah sebagaimana kalau seorang dalam doa salat duhanya mengatakan ya dia mengatakan kalau seandainya harta ini haram ya mohon engkau sucikan ya Allah ya mohon engkau sucikan oleh sebab itu hendak yang pertama yang kedua adalah pertama berbekal ilmu tadi tata cara pelaksanaan haji ilmu-ilmu kesehatannya segala macamnya kemudian bertobat kepada Allah kemudian adalah berwasiat kepada keluarga yang akan ditinggalkan apakah itu bersyarat untuk selalu bertakwa kepada Allah, melakukan sholat, mendoakan orang tuanya yang dalam perjalanan, kemudian juga berwasiat, menulis hutang dan piutangnya. Artinya apa? Kalau dia berhutang, pokoknya jelas pembukuannya. Karena tidak tahu dalam perjalanan ini mungkin saja Allah memanggilnya. Mungkin saja Allah, mungkin saja dia uh, adalah perjalanannya perjalanan mungkin dia meninggal dalam perjalanan pemainnya. Ya. Nah, oleh sebab itu hendaknya ketika dia mau berangkat jelas-jelas hutangnya dengan siapa saja di catat. Kemudian uangnya siapa saja yang meminjam sama dia dicatat. Nah itu ditinggal sama anaknya. Nah, se seandainya terjadi ya, hal-hal ya, yang tidak diingini, maka semua hak-hak manusia yang ada padanya bisa dikembalikan oleh ahli warisnya. Dan juga hak-hak ahli waris dia, karena kalau dia sudah meninggal, maka harta yang tinggalkan jadi hak ahli warisnya juga bisa dibayarkan atau bisa di, dibayarkan orang lain atau dia bisa ahli warisnya meminta hak-hak mereka tersebut itu yang ketiga. Kemudian banyak lagi hal-hal yang sangat diperhatikan oleh jemaah haji kita adalah ketika akan berangkat, yaitu acara perpisahan terlalu berlebih-lebihan. Nah, ini yang harus dihindari. Ini yang harus dihindari. Bahkan sampai ke tingkat mubadir lagi. Bahkan sampai melakukan bid'ah-bid'ah yang tidak ada sama sekali tuntunan dan contoh dari Rasulullah SAW. Seperti umpamanya mengundang, dilepas orang pergi haji itu dengan azan, ya atau dengan tahlilan dan segala macamnya atau kalau mau dia mau pergi haji ziarah kubur dulu ya kita katakan ziarah kubur masyru tetapi tidak hanya saat waktu akan pergi haji ya tapi adalah di waktu-waktu yang memang tidak dikhususkan karena saat kita akan pergi baru berziarah kubur ini adalah hal-hal yang tidak pernah dikhususkan oleh para sahabat tidak pernah sahabat pergi dulu ke baki dulu baru dia pergi haji tidak atau ziarah kubur bapak-bapak mereka tidak pernah contoh dan amal ini dibuat oleh para sahabat Rasulullah SAW. Jadi hindarkan hal-hal yang akan mengurangi nilai haji itu sendiri. Nah, akibat apabila dilepal dengan tahlilan, dilepal dengan ini semacam, nah, ketika dia tidak jadi berangkat seperti kejadian pada tahun berapa? Ketika gagalnya sekian banyak jemaah haji yang tidak berangkat, banyak yang stres dan ada yang bunuh diri. Nah, justru ingin mencari jalan ke surga akhirnya menjadi jalan ke neraka. Kenapa? Stres malu dengan tetangga yang sudah dilepas dengan begitu perayaan sangat besar dengan tahlilan, azan semacamnya, nyata-nyata nggak jadi berangkat. Ini ditimpa oleh kesetresan. Akibatnya apa? Karena melakukan sesuatu di luar tuntunan syariat Islam sehingga mengakibatkan mencelakakan diri sendiri. Ini pada tahun saya ingat mungkin dua tahun yang apa tiga tahun yang lewat itu pernah pada tahun berapa saya kurang ingat itu ketika digagalnya sekian uh, apa namanya jumlah jemaah haji yang tidak berangkat banyak terjadi di sana sini berbagai kendala dan masalah di tengah jemaah haji, calon jemaah haji yang tidak jadi berangkat. Nah ini hendaknya. Kenapa? Gara-gara ini perlebihan, perlebihan dalam acara perpisahan, dalam acara-acara yang namanya apa namanya istilah zia apa namanya wah walimatu safar yang ada istilah walimatu safar. Nah ini hindari, ini dihindari karena ya akan berakibat kepada eh, kita sendiri ya, seperti menyendari perbuatan-perbuatan yang bid'ah seperti azan ya atau apa, mengkhususkan ziarah kubur untuk akan pergi haji atau macam-macam ya bermacam-macam bentuk yang dilakukan oleh para jamaah-jamaah kita ketika akan pergi haji. Nah ada pula yang istilahnya sholat safar, sholat semacam itu nggak ada dilakukan Rasulullah SAW. Tetapi ada namanya sholat istikharah, ya. Karena para ulama juga dalam amalan taat ada juga yang menganjurkan apabila dia mau akan melakukan amal taat bisa saja dia melakukan amal istikharah tersebut. Semoga Allah memberikan betul-betul pada saat sekarang ini adalah waktu yang tepat dia untuk pergi haji. Maka boleh istikharah namanya, bukan sholat sunat safar. Nah itu. Ini ketika kita berada masih di rumah kita. Ini persiapan-persiapan. Kemudian perengkapan-perengkapan yang perlu diperhatikan. Umpamanya, kalau kita biasa sakit apa? Sakit asma, sakit apapun saja, persiapkan obatnya kita sendiri. Persiapkan obatnya. Ya. Dan itu kita ah, dan banyak pula kejadian Ya di tanah suci ini karena ini pengalaman-pengalaman yang saya langsung interaksi dengan eh, apa nah, temui di tengah jamaah kita. Ada yang waktu periksa kesehatan menyembunyikan bahwa dia tidak hamil sampai di tanah suci keguguran. Siapa yang jadi masalah? Yang masalah ya tenaga haji, haji juga yang jadi masalah. Mereka yang repot keguguran. Nah, menyembunyikan. Dia karena ingin haji, dia menyembunyikan bahwa dinyatakan yang dites katanya adalah air kencing suaminya. Ini bohong. Bagaimana dalam beribadah berbohong? Dan itu kejadian-kejadian. Ini adalah kenapa fakta-fakta yang memang kita temui di lapangan ketika kita di sana membantu para jamaah haji. Nah ini banyak sekali terjadi. Jadi penipuan-penipuan seperti ini. Nah begitu juga kalau dia sakit kepada siapa dia ini? Pemain temannya biasa akan dia berangkat sama satu rombongan dia berangkat seperti temannya. Saya biasanya sakit ini dan saya bawa obat. Nah, ketika dia umpamanya sakit, ada temannya yang bisa membantu kalau dia habis obat tahu obat apa yang mau dibelikan. Nah, ini hal-hal seperti ini penting. Dan juga sampai jangan berbohong-bohong. Ketika seperti tadi contoh yang ini pada tahun yang lalu, pada hujan tahun yang lalu ini kejadian seperti ini, ada salah seorang jamaah yang katanya waktu tes air kencing itu dia berikan air kencing suaminya. Nah, akhirnya sampai di tanah suci ketika kecapean gugur. Nah, ini saya katakan ini fakta-fakta di lapangan yang banyak ditemui. Jadi sehingga kewalahanlah tenaga haji kita di sana untuk mengelola jemaah kita di samping persoalan-persoalan lain seperti persoalan-persoalan ini juga timbul. Nah, itu yang selalu disalahkan apa? Pengurus hajinya. Padahal sebetulnya kendala itu datang dari jemaah haji sendiri. Tapi yang disalahkan selalu pemerintah kita. Padahal kalau kita lihat fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kita, saya karena saya melihat ya, jemaah-jemaah haji dari negara lain nggak sebanding jadi kita setiap kloter aja ada dokter, ada bidan, ada ketua kloter lagi, ada semua bimbingan Kalau kita lihat dari jemaah-jemaah lain itu nggak punya mereka seperti itu. Kita setiap kloter itu ada dokter, ada bidannya, ada tim kesehatannya, ada tim ibadahnya, semuanya lengkap tetapi hanya tinggal mengoptimalkan kerja tim ini dan betul-betul orang yang betul berpengalaman hendaknya berangkat. Dan juga kendala sebagiannya adalah ketika tim ini ketika tidak terkenal lapangan, tidak bisa bahasa Arab, barangkali ini adalah suatu masukan yang harus kita berikan kepada para uh, apa namanya penguasa kita, para pemerintah kita, hendaknya betul-betul yang berangkat ke sana minimal dia harus bisa berbahasa Arab karena akan mengkomunikasi dengan orang Arab, petugas-petugas tersebut penting sekali. Ini persiapan masalah kesehatan. Nah, kemudian juga karena sekarang adalah musim dingin, nah, persiapkan dari sini pakaian pakaian musim dingin. Apakah itu pakaian yang memang bisa membantu kita? Nah, itu contoh-contoh yang perlu dipersiapkan seperti kaos kaki, ya kan? Atau jaket. Nah, itu. Karena kalau di sana ke, apa namanya? Kalau atau beli di sana. Tapi sebelum kita membeli kadang-kadang kalau baru sampai itu sudah dingin sampai di sana. Nah kita nggak bawa persiapan. Nah hendaknya para jemaah haji membawa persiapan pakaian-pakaian musim dingin ini. Nah kemudian yang perlu lagi adalah pesan kita kepada ketua kloter dan ketua rombang adanya kerjasama dan juga kepada saudara-saudara kita yang punya tenaga kuat, ayam muda-muda. Nah perlu diperhatikan yang tua-tua. Nah, setiap kloter, setiap kelompok harus tahu berapa orang tua di sisinya yang perlu dibantu. Dalam kelompoknya yang perlu diperhatikan. Nah, ini hendaknya diperhatikan. Ya, karena biasanya kadang-kala saya, kan ini kenyataan, ya ibu tua, tasnya nggak ketemu, mundar mandir dari tingkat 1 sampai tingkat 9, hotel nggak punya lift lagi, waduh, sesak nafasnya, pingsan, nah, apa lagi? Yang muda-muda sudah pada tidur. Nah ini hendaknya tidak terjadi hal seperti ini. Tetapi ini adalah ibadah membantu ibu-ibu kita yang tua tersebut. Nah kita juga adanya kerjasama antara sesama jemaah haji hendaknya. Jadi tidak hanya dibebankan kepada ketua rombongan saja. Tetapi harus juga sesama jemaah haji harus kerjasama yang baik. Saling tolong menoh, saling menolong. Nah ini yang perlu diperhatikan oleh para jemaah haji kita. Karena ini adalah ibadah membantu saudara-saudara kita yang yang membutuhkan pertolongan ini adalah ibadah, ya. Ini adalah suatu ibadah. Ya, hendaknya betul-betul langkah kita ke tanah suci itu betul-betul semuanya bernilai ibadah. Kemudian ya yang perlu kami ingatkan lagi adalah bawalah pakaian yang kira-kira memang menutup aurat. Ini kendala jemaah haji kita secara umum. Ya, ini menyedihkan dan memalukan sekaligus. Kita tidak melihat pakaian yang paling senonoh daripada jemaah haji kita. Karena banyaknya mungkin ya jemaah haji kita. Jadi kalau ke masjid pakai lipstick, ya, bajunya ketat, kadang-kadang celana putih yang dipakai oleh orang Arab di dalam itu tidak pakai seperti itu ke masjid. Subhanallah. Jadi bagaimana pandangan? Ya, semua barang-barang di dalam itu kelihatan, ya. Semuanya barang-barang haram karena putih semuanya putih. Padahal sebetulnya pakaian ibu-ibu itu nggak putih yang lebih afdol. Lebih put pakaian yang lebih afdol bagi ibu-ibu adalah pakaian yang lebih menutup auratnya. Ini ini enggak menganggap pakaian putih itu afdol bagi wanita. Tidak. Ya, sehingga ketika pergi ke masjid, kemana, yang kadang kadangkala dia pakai telkong, telkongnya diangkat ke atas lagi. Nah, kelihatanlah tali-tali apa yang dia ada di dalam. Nah, oleh sebab itu karena kami sangat menasihatkan seperti ini karena kami sudah me Terlihat selama perjadian seperti selama 12 tahun. Ya, selama 2 tahun di Makkah dan di Madinah. Nah, ini kejadian yang harus kita kita perhatikan. Nah, oleh sebab itu kan kami menasihatkan bawalah pakaian yang betul-betul menutup aurat. Pakaian yang menutup menutup aurat. Nah, kemudian kami pesankan jangan membawa rokok dan membawa lipstik. Ini barang ini jangan dibawa, tinggalkan ini. Hmm. Ini masih banyak kita lihat ya. jemaah jemaah kita ada yang malah berbisnis rokok. Pergi haji. Tasnya itu penuh rokok. Subhanallah. Di tanah suci lagi. Ya, sudah jelas-jelas di sana. Wah. Ya, oleh sebab itu hendaknya ya kami nasihatkan, mulailah bertobat dari sekarang ini, ya. Mulai berbaiki dari segi pakaiannya, dari segi adab-adab segala macamnya. Oleh sebab itu kita dari hal yang sekecil-kecilnya hendak jemaah kita haji kita harus berbekal ilmu. Seperti minum saja. botong kuku. Dan betapa banyak kita lihat jemaah haji yang kukunya panjang. Subhanallah. Ya. Betapa banyak jemaah haji yang minum dengan tangan kiri di Masjid Nabawi. Banyak sekali. Kenapa? Padahal ini di TK kita sudah diajar nih. Minum di tangan kanan nak, jangan minum tangan kiri. Karena setan yang biasa minum tangan kiri. Nak, potong kukunya itu di TK kita sudah diajarkan. Ini sudah mau haji ini. Darukun Islam kelima, nggak tahu itu. Bagaimana hukum-hukum seperti itu. Nggak tahu apakah itu ngetren katanya nggak tahu. Tapi yang kenyataannya, kelihatannya, itu hal-hal yang kecil. Apalagi kalau kita lihat tata cara salah sholatnya. Duduknya yang nggak benar. Kadang-kadang niru lagi. Ya, sedang sholat tuh lihat kiri kanan. Ini kita nasihatkan, bekalilah ilmu berbekal ilmu lah dan iman ke ke tanah suci. Jadi hendaknya berhijab artinya berpakaianlah hijab islami menutup aurat kemudian tinggalkanlah rokok segala macamnya karena ke sana kita adalah beribadah. Jangan sampai juga ada yang berbisnis rokok dan ini sudah kenyataan dan sering kita ketemui. Kalau sudah musim haji itu udah banyak udah rokok berlimpah ruah di toko-toko yang di sekitar kata-kata pemondokan haji itu. Yang membawa kadang-kadang banyak itu adalah jemaah haji. Yang bisnis rokok. Bisnis rokok. Nah itu ketika kita di rumah ada pakaian-pakaian yang kira tidak menutup aurat tinggal di rumah. Nah, misalkan pakaian yang menutup aurat. Ya, listrik-listrik ditinggal. Ini listrik-listrik. Jangankan orang tahu agama di Saudi. Saya pernah dipanggil oleh satpam waktu itu satu eh, satu satpam hotel katanya tolong bilang ini kepada orang wanita wanita Indonesia nih. Ini apa yang merah-merah merah ini nih katanya. Itu orang wawam, orang tahu agama dia tahu bahwa ini batil. Tapi jamaah kita itu kalau ke masjid kayaknya pergi ke ke show ke mall, ke mana nggak tahu gitu. Nah, oleh sebab itu ya Allah. Apalagi kalau kita kita cerita saat belanja. Saat belanja kadang-kadang dicubit pula orang-orang Arab itu. Ya kalau dicubit makin dicubit nanti. Ya di sana nggak bisa seperti kita di Indonesia main cubit-cubitan nanti jadinya. Ya, ah ini belanja senyum-senyum, senang enak ya. Ah, ini Nggak tahu adat orang di sana. Nah ini perlu ilmu. Oleh sebab itu hendaknya kepada jamaah haji kita, hal-hal yang selama ini terjadi bukan kelalaian juga daripada petugas haji. Tapi sebagian besar justru jemaah haji sendiri itu seolah-olah menawarkan diri gitu. Ya, pergi haji katanya tanpa di sana ya pakaiannya yang tidak menutup aurat, kemudian selalu berlistip dan selama macamnya. Ya. Nah ini yang kenyataan-kenyataan selama 12, 12 tahun kita lihat di sana ya. Nah, hendaknya mudah-mudahan saudara kita semakin tahun pemerintah kita semakin berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan fasilitas di segi keselamatan jemaah Namun jemaah sendiri pun tidak memperhatikan apa yang membuat dia selamat dan membuat ibadahnya sah dan terima di sisi Allah Subhanahu Itu ketika kita di rumah, apa yang akan dimasukkan dalam tas? Jadi obat-obatnya, pakaiannya, pakai masing dinginnya. Nah, lihat-lihat Listrik kalau ada termasuk tolong dibuang lagi. Ya, kalau ada rokok masuk tolong dibuang lagi. Kemudian keenam adalah ketika di asrama. Nah, ketika di asrama dan hitung berapa potong barang-barang kita, ya. Kemudian di asrama artinya ini sudah mulai, ya. Napatilasnya sudah dimulai hendaknya perbaik-baik. Kadang-kadang di asrama pun jamaah haji juga bergunjing, ribut segala macam. Subhanallah. Hasilnya kita katakan tadi bertobat, tinggalkanlah perbuatan-perbuatan ini di asrama adalah saat kita. Nah yang aneh lagi, baru di Indonesia di asrama haji itu sudah ada yang curi barang teman. Nah subhanallah. Ini kenyataan-kenyataan yang harus kita kita perbaiki. Ya, jemaah haji hendaknya betul-betul ke sana dengan niat yang yang bersih, hati yang bersih. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang bisa mencuri, ngambil barang teman, segala macam itu. Kemudian ketika akan naik pesawat, Naik pesawat jangan rebut-rebutan. Semua nomor sudah ada. Ini tidak naik bis kota. Sudah tempat duduk akan dapat tempat duduk semuanya. Ya. Ya, juga kadang-kadang karena mau naik pesawat ini rebutan ya antrinya ya. Coba rapi kita tenang ya. ya bertenang-tenang kita. Jangan rebut-rebutan. Kadang-kadang kan rebut-rebutan tas yang tinggal. Kadang-kadang kesandung udah mati di bandara nggak jadi berangkat. Nah, ini subhanallah ini harus perlu diperhatikan. Kalaupun tidak mati, kakinya sudah encok sampai di sana. Ya, ke dokter lagi, sibukkan dokter lagi. Nah, oleh sebab itu hendaknya mulai jangan rebut-rebutan. Mau naik pesawat, du waktu duduk di pesawat segala macam suara rapi. Nah, kemudian juga ketika sudah duduk kita dalam pesawat, yang dibaca adalah doa safar yang diajarkan Rasulullah SAW. Jangan bertalbiyah. Ini semacam enggak. Kadang-kadang bertalbiyah berjamaah di dalam pesawat. Padahal belum ihram. Ini perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya di Rasulullah SAW. Nah hendaknya ini perbuatan-perbuatan ini harus di, diperhatikan. Jangan sampai ibadah kita rusak oleh hal-hal yang kita anggap itu hal yang biasa. Ya, karena itu pada badal kadang-kadang itu bikin uh, kalau naik pesawat Saudi ya itu eh, marah-marah dia. Ini apa-apaan ini? Karena orang itu tahu hukum. Belum apa-apa sudah terlebih ya, gimana? Ya, uh, ini macam ya memang macam bermacam ragam lah uh, kita orang Indonesia ini. Oleh sebab itu hendaknya harus perhatikan, ya, harus berilmu ketika akan beribadah tersebut. Nah, kemudian jika dia berangkat pada gelombang kedua, ini juga kesalahan juga ya, karena ada yang bermikot di Jeddah. Padahal Jeddah bukanlah mikot, oleh sebab itu apakah menyulitkan? Tidak menyulitkan. Ya, boleh kita ber, uh, bagi ibu-ibu nggak ada pakaian iram khusus kan? Dia pakaian seperti sudah pakaian uh, uh, uh, apa? Berpakaian untuk uh, aurat sudah. Nanti di pesawat kata kalau sudah akan mendekati mikot, orang pesawat mengumumkan lima menit lagi kita akan mendekat langsung labbaik kalau hajan atau umratan udah niat. pun bapak-bapak nggak apa-apa memakai ihram saja dari pondok dari asramanya, ya memakai ihram di asramanya uh, masih pakai pakai baju kaos atau kolor nggak masalah tapi tutup nanti sudah akan apa atau dia tidak langsung saja memakai ihram secara pas tapi bukan berarti dia sudah berihram tidak karena yang ihram itu adalah berniat nantinya nah dia masih boleh menutup palanya masih boleh pokoknya belum ada larangan ihram sama sekali hanya sekedar memakai pakaian jadi pakaian ihram itu bukan berarti orang itu sudah berihram tidak ini juga pemahaman yang salah juga ya karena pakaian orang di masa Rasulullah SAW ada seperti pakaian ihram sekarang ini. Bukan berarti orang berpakaian seperti itu sudah ihram dia. Ada. Yang ihram itu adalah masuk kepada nusuk dan mengucapkan labaika hajjan atau umratan. Ya. Ah, nah, ini, ini diucapkan kalimat ini. Nah, kalimat ini kalau diucapkan adalah ketika kita nanti akan mendekati mikot. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Oh, kalau ada juga yang beralasan, itu kan ikhtilaf ulama. Nah, ikhtilaf ulama siapa ikhtilaf ulama? Nah, mana yang perlu kita pilih? Sekarang nggak ada satupun yang bilang bahwa orang yang mikot di mikot tidak sah hajinya. Tetapi banyak ulama yang bilang orang yang mikot di jadah itu nggak sah hajinya. Telah meninggalkan haji, haji itu harus bermikot di dia ya, telah bermik, telah meninggalkan men, apa melakukan melanggar, melanggar satu wajib haji. Nah, oleh sebab itu maka dia harus atau kalau dia tidak berniat selainnya adalah niat itu adalah rukun, ya, rukun haji. Nah, oleh sebab itu Nah, kini perlu diperhatikan. Kedua adalah ah, itu sedikit ingatan yang barangkali yang perlu diperhatikan. Demi kemudian kalau sampai di bandara itu biasanya banyak orang nawar dan namanya nawal badal haji. Nah ini semuanya gadung-gadungan. Saya katakan ini gadungan semua tidak melakukan badal haji itu. Ada menawarkan 100 real, 200 real, 500 real. Ini bohong semua. Ya, jangan dipercaya. Jangan dipercaya hal seperti ini. Karena di sana akan ada, bandar haji bu, dia akan bantu angkat tas segala macam, pura-pura gini gitu. Nanti damnya segala macam, jangan ditawar-tawar seperti ini. Semuanya ini adalah cukong-cukong di musim haji yang suka memungut liar kepada jamaah haji. Nah, ini pengalaman ini, kenyataan-kenyataan yang kami dapati di lapangan. Ya nggak perlu percaya, ya, dengan mereka-mereka tersebut. Kalau ada yang katanya badal haji, ya mau bayar dam segala macam dibawa raun-raun. Ini aja aja katakan gitu. Kalau dibawa raun-raun udah dimetak damnya, yang penting damnya bagi mereka itu. Nah, nah itu. Kemudian ketika sampai di bandara ini banyak biasanya tawar tawaran Nah ini jangan di di digobres, jangan diperhatikan. Jangan diperhatikan. Nah, kalau mau bayar dam, belilah di tempat yang yang diresmi oleh pemerintah Saudi. Ini lebih aman dan tepat pelaksanaannya. Nah, ini kadang-kadang jamaah kita enggak mau ditipu oleh orang-orang dam ini. Katanya nanti dibawa raun dan dilihatkan menyembelih. Bukan melihatnya, menyembelihnya yang penting. Yang penting sahnya dam itu. Saya beri contoh saja. Jangankan ya satu kloter, seratus ekor saja. Mungkin ibu-ibu sabar menunggu untuk disembelih. Dan bahkan disembelih lagi belum musim haji. Ya, belum setelah setelah setelah uh, wukuf. Disembelih sebelum musim haji. Nah, ini jelas bertentangan dengan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau ingin kita mendapat haji yang mabrur, contohlah apa yang dilakukan Rasulullah. Ini pula kadang-kadang ada enggak, karena tawarannya murah, ya 200 real umpamanya damnya. Wah ini kan, ini yang anehnya lagi. Jemaah haji sudah berkorban jutaan, tapi punya uang yang sekian ratus ribu ini dipertimbangkan saat. Padahal demi untuk sahnya ibadah hajinya. Ya, beli langsung dari bank dan faedahnya lebih besar kepada kepada kita dan juga pada orang lain. Kita ibadah hajinya sah, dan juga hewan-hewan yang disembelih tersebut bermanfaat dan diolah dan dikirim ke negara-negara Islam yang membutuhkan. Nah, barangkali ini tidak perlu ya gini kenyataan-kenyataan yang memang kita dapati bahwa banyak cukong-cukong dam. Bahkan mereka datang ke Indonesia itu pada bulan Ramadan sudah menemui calon-calon ketua kloter. Biasanya, ya tidak tahu bukan saya maksud semua ketua kloter ya. Sebagian besar itu biasanya sudah mereka tuh sudah dikasih handphone, dikasih nomor biasanya. Sampai di Saudi nomor itu dihubungi. Dan itu bukan rahasia umum, rahasia eh, sudah kenyataan banyak gitu. Biasanya para Ramadan mereka pergi ke sana sini, ah, ditanya siapa calon-calon ketua kloter, nah nanti dikasih apa? Uh, atau ketua-ketua rombola. kalau nggak ketua-ketua kloter, ya ini bukan kita tuduh semua ketua kloter, enggak sebagiannya, eh, sebagian yang mau gitu. Kadang-kadang itu dikasih handphone gratis, dikasih nomor sudah kartu Saudi nanti di sana telepon. Dan itu kenyataan dan itu saya temui banyak di lapangan banyak sekali pengalaman-pengalaman seperti itu. Nah, kemudian itu barangkali yang perlu kita perhatikan ya. Kemudian sesampai di bandara itu ketika sampai di bandara. Nah, ketika nah juga waktu turun pesawat tak usah berebut-rebut, eh, berebut-rebut ya, eh, beribut apa namanya? Eh, berbondong-bondong, rebut-rebut ingin cepat turun enggak? Nah, turunlah dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga bagi para yang mudah-mudah mau bantu bapak-bapak kita dan ibu-ibu kita yang tua dalam mengangkat barang-barangnya. Nah begitu juga saat mengambil barang dicek masing-masing ketua rombong mencek sudah cukup barangnya semua baru dinaikkan ke mobil sudah ditentukan mobilnya nomor berapa. Nah begitu. Nah ibu-ibu juga begitu barang-barangan dicek jangan tergesa-gesa kalau tergesa-gesa pemikiran kita tidak uh, apa namanya konsentrasi sehingga kadang-kadang tinggal tasnya, tinggal apa-apanya gitu. Nah, mungkin obatnya tinggal kadang-kadang. Nah, ini perlu diperhatikan. Ketika turun dari pesawat juga harus hati-hati, jangan berebut-rebut uh, seperti mau naik bis kota kita di Jakarta ini gitu. Nah, kemudian ya, nah waktu naik mobil ya biasalah, jangan pula nanti sampai di mobil kadang-kadang ada juga yang bertelbia. Ya. Nah, ini ini yang aneh-anehnya jemaah kita ini ya bertalbiyah. Padahal tidak itu, itu tidak ada anjuran dari Rasulullah SAW dan tidak ada contoh Rasulullah SAW. Bertalbiyah itu hanya dibolehkan waktu kita waktu kita sudah betul-betul melakukan ibadah umroh atau haji. Kemudian sampai di hotel pokoknya, sampai di hotel. Nah, waktu turun bus juga tidak boleh berebut-rebut. Nah, kita sudah diatur semuanya, sudah diatur semua setiap bis itu 49 orang atau berapa orang itu sudah cukup untuk satu rombongan biasanya masing-masing. Sudah ada tempatnya masing-masing. Nah, untuk itu yang pertama sekali bagi ketua rombongan atau bagi yang muda-muda kesempatan yang tua-tua dulu, naikkan dulu yang tua-tua. Nanti jangan kececer yang tua-tua ya. Naikkan dulu yang tua-tua, baru kalau memang tidak dapat tempat duduk umpamanya, kita yang muda-muda bisa berdiri. Nah, kadang-kadang inilah rasa pengorbanan seperti ini nih yang kurang sebagian sebagian yang enggak seluruh yang perlu kita lihat kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Nah, nah, hendaknya rasa-rasa inilah yang perlu diperhatikan, ya saling bekerja sama di antara sesama jemaah sendiri. Jangan hanya membebaskan mem, mem, apa, menyelamatkan diri sendiri. Kemudian kalau sudah sampai di hotel, anak ah, ketua keloter atau ketua rombong harus mengecek hotel tersebut sudah dikosongkan atau belum. Karena kenyataan ya, kenyataan kadang-kadang enggak. Hotel tuh orang yang pemainnya kalau enggak orang Indonesia di situ, kalau negara lain kadang-kadang dia belum dikosongkan, Jemaah sudah diturunkan, menunggu di di di lobi itu ya berjam-jam. Nah ini menyebabkan jemaah kadang-kadang sakit karena makan, kena ke WC nggak bisa semuanya menjadi persoalan. Nah sebelum turun bis harus ke toko hotel atau ke tombang cek betul sudah nggak hotel ini memang kosong dan jemaah kita bisa masuk. Nah ini perlu nih, ini kenyataan sudah berapa kali kita dapat di, di lapangan. Kadang-kadang uh, hotel itu belum kosong, jemaah kita sudah dibawa ke sana dengan aturan karena memang kalau orang-orang luar negeri lainnya itu kadang-kadang dia janjinya mau keluar cepat tapi belum nggak cepatnya. Nah pernah satu kali dia saya nggak nyebutkan asal daerah mana, itu jemaah datang pagi belum masuk sampai maghrib. Coba bayangkan, Nah, bagaimana keadaan jamaah? Ya, nah oleh sebab itu kenyataan-kenyataan seperti ini hendaknya kita kelautan harus cekat dan juga keterlambungan. Lihat dulu, berapa muatan hotel ini? Semuanya kosong betul kosong hotel ini. Kalau sudah kosong baru suruh jemaah turun. Kalau tidak kosong dilaporkan pada tugas haji kita dicarikan rumah yang lain. Nah begitu. Nah ini dan ketika turun mobil jangan juga tergesa-gesa sebagaimana juga kita ingatkan di setiap kita menaik kendaraan. Ingat barang-barang yang tercecer, Kemudian bagi yang tua-tua disuruh istirahat, ya. Oleh ketua rombongan, nah, ibu duduk di sini, yang tua-tua atau bapak yang tua-tua. Biar barangnya diatur oleh yang muda-muda. Nah begitu. Dibagi tugas. Ada yang mengatur umpamanya kalau hotelnya yang tidak punya lift, baik kasihlah tempat orang tua tua di lantai satu atau lantai dua. Nah, begitu. Ini harus diperhatikan demi keselamatan kita semua. Kita pergi bersama, hendaknya pulang juga bersama. Nah, itu ketika di hotel. Kemudian ketika menurunkan tiga baru sampai di hotel yang perlu diperhatikan keselamatan. Kemudian ketika di hotel hindarilah memasak listrik. Dan berapa kemarin itu tahun kemarin itu yang terbakar di mana nasi berapa hotel yang terbakar gara-gara jemaah kita yang masak. Nah, apalagi masaknya sudah hampir-hampir waktu zuhur atau waktu waktu akan pergi sholat. Nah tergesa-gesa nggak ingat mencabut listrik kebakar. Nah, oleh sebab itu, ya karena barangkali nggak tahu saya sistem tahun haji tahun ini apakah jamaah kita disediakan. makan Kalau sudah disediakan makan, hendaknya kemudian kalaupun masak harus di tempat dapur yang memang tersedia. Kalaupun tidak, jangan pergi. Kalau kita masang cok, masak panas air semacam, tunggukan di situ. Jangan ngobrol di sana, ngobrol di sini, di ini cokan, ya, karena ini listrik. Nah, ini berbahaya. Kalau terbakar itu bukan main ruginya jamaah kita ya saudara-saudara kita apalagi terbakar tasnya uang segala macamnya oleh sebab itu hendaknya semua kita saling mengingatkan kalau ada yang masak air umpamanya ya ingatkan gitu nah kemudian juga listrik kalau mau pergi jangan dibiarkan hidup semacam matikan kemudian mempergunakan air juga jangan boros ya kadang-kadang jemaah kita ini mencuci setiap detik sehingga saudara-saudara yang ingin mandi juga nggak bisa ndak aturlah sebaik mungkin ya ada waktu mencuci Jangan ketika orang sudah mau berudu, orang-orang banyak ber, orang mau pergi ke sholat, kita mencuci. Padahal orang mau berudu sama macam. Ini perlu diperhatikan. Jadi sebenarnya kita katakan tadi dari awal, kita tidak berbincang masalah manasik. bagaimana taktik keselamatan jemaah haji kita dimanapun mereka berada. Ketika di hotel harus sering pengertian. Najan juga menjemur pakaian. Nah, kadang-kadang pakaian juga hilang dijemur, nggak tahu apa yang siapa yang ngambil. Padahal di situ semuanya jemaah haji. Nah, ini yang perlu juga di kebiasaan-kebiasaan jelek kita ditinggalkan di tanah haji, di tanah suci tersebut. Kemudian perlu juga ya, sebelum kita katakan tadi, nah juga kan jika ada pembagian nasi, kalau memang nasi disediakan, nah hendaknya diperhatikan juga Ya, ibu-ibu kita yang tua-tua, kadang-kadang ibu-ibu tua-tua itu nggak tahu di mana tempat ambil nasi semacam. Nah, keterombongan membagi tugas. Membagi tugas bagaimana? Kalau memang nasi tahun ini dibagikan juga, bagi tugas bagaimana? Kasih tugas setiap anggota rombongan kita itu uh, nasi diambil pokoknya kalau nggak ramai naik lift adalah pada maghrib. Nasi sudah datang disuruh pulang habis sholat maghrib pulang agak dua orang piketnya bawa nasi ke tempat ketua buang di mana kamarnya. Nanti masing-masing anggotanya ngambil ke situ. Nah begitu di, di, dibagi. Tidak ketua buang setiap harinya yang ngambil nasi. Nah begitu. Jadi dibagi kerjasama antara rombongan dan ketua rombongannya. Nah anggota atau ketua kloternya diatur sebaik mungkin. Nah gitu, bagi buahnya, bagi airnya, kadang-kadang yang lain nggak dapat air, kadang-kadang nggak. Yang lain sudah makan dua bungkus, yang lain nggak dapat. Padahal itu jatah yang lain diambil dua bungkus. Nah ini perlu diperhatikan juga, ya. Ya, yang jadi ocehan nanti nggak benar ini pengurus haji sekarang. ha nah, pengurus haji juga ini tembak. Padahal semuanya sudah lengkap, tetapi karena ada sesatu sebagian orang yang tidak jujur menyebabkan eh, hal-hal uh, uh, yang lainnya menjadi korban. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau ada pembagian nasi piketnya harus baik ketika siapa yang membagi nasi hari ini maka jangan umpamanya kalau habis isa orang ramai naik lift maka nasi akan terlambat tidak bisa naik ke atas nah oleh sebab itu pulang dua orang piket habis maghrib ngambil nasi supaya nasinya tepat nanti jamaah pulang langsung makan nah begitu pula jam 11 nasi sudah datang nah kita mengambil nasi langsung diangkat ke tempat ketua rombongan nanti masing-masing anggota ngambil ikut rombongan nah begitu barangkali taktik-taktik Ya artinya kerjasama antara anggota jangan jangan disalahkan oh ketua rombongan kita nggak mau tahu ketua rombongnya Nah perlu kerjasama di antara ketua rombongan dengan jamaah karena sering kami dapati juga sering clash sering bertengkar antara ketua rombongan atau ketua kloter dengan jamaah gara-gara hal-hal yang sekecil-kecil ini. Seharusnya harus kita saling kerjasama yang baik. Nah itu saat di hotel keselamatan di hotel memasak harus perhatikan betul ya api segala macamnya. Kemudian waktu pergi sholat. Nah itu. Pergi sholat kadang-kadang jemaah enggak. Pergi sholat itu ya kalau lift ramai jam 11 kita sudah start. Ya start kita sholat baca Al-Quran. Jangan banyak yang jangan banyak juga kebanyakan jemaah haji itu sampai di sana hanya malah apa namanya tawaf di pasar Seng atau pasar Madinah. Bukan belum apa-apa sudah tawaf. Nah sudah capek, sudah sakit, segala macam, ya kan? Nah uangnya udah habis, jam belum dibeli. Nah ini kan tambahnya. Ya, oleh sebab itu Eh, berapa kali kami sendiri mengusulkan kepada Bapak Menteri kita agar dam ini baiknya memang dipungut saja langsung oleh uh, pemerintah dan dibelikan langsung melewat bank Islam yang memang resmi. Mudah-mudahan ini eh, hal, hal ini bisa dicapai karena sering kendala yang terjadi kehilangan duit, damnya belum dibeli atau uangnya habis karena dianggap nggak ingat bahwa beli dam belum. Nah, banyak kendala-kendala yang dialami oleh jemaah kita atau ketipu oleh agen-agen dam-dam yang ada di sana. Jadi ada tiga kendala tadi seperti kadang-kadang berapa banyak hilang duit ya belum beli dam. Nah, kemudian kadang-kadang uh, uangnya habis atau karena belanja belanja belanja habis. Nah, atau apa namanya ya ketipu sebagai uh, oleh agen-agen dam tadi. Nah, ini yang perlu perhatikan hendaknya oleh kita semua. Kemudian yaitu waktu mau angkat sholat berangkatlah secepatnya karena lift kadang-kadang antri selama macamnya. Nah juga tidak boleh berebut naik lift. Kenapa? Kadang-kadang berebut, kadang-kadang hilanglah HP, itu kenyataan, hilang uang selama macam berebut-rebut. Nah, kadang-kadang kejepit oleh lift dan selama macamnya. Anak ah, harusnya orang yang di lantai dua, lantai tiga kan dekat, tidak perlu naik lift, itu bisa dia turun. Ini enggak, lantai dua, lantai satu, lantai tiga itu naik lift. Padahal orang di lantai sebelas, lantai dua belas di sana. Nah, ini harus ada saling pengertian. Ya, harus pengertian. Ya, hendaknya orang lantai dua, lantai tiga itu kasihlah kesempatan bagi saudara-saudara kita yang berada di lantai tertinggi. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh para jemaah kita dan juga para petugas hendaknya ini menjadi perhatian mereka. Ya, sebelum berangkat hendaknya perhatikan kamar terkunci, tidak ada yang memasak dan segala macamnya. Ya, kemudian dalam perjalanan begitu Uh, jangan sendiri kalau ibu-ibu yang tua-tua atau anak gadis tidak boleh sendiri-sendirian. Baiknya berdua ya karena kadang tersandung kalau tua sakit segala macam. Dan kenyataan ini kenyataan yang banyak itu ada laki-laki saja di sana dikepung oleh orang hitam, dikepung bersama-sama, diambil uangnya semua lalu dilepas. Karena orang lain di sana kecil-kecil, orang sana besar-besar. Itu kenyataan. Dan kejadian itu dialami ya termasuk di sebagian keluarga anak sendiri. Iya, Di, dikepung, diangkat, diperiksa sakunya semua, diambil uangnya semua. Lalu dilepas kalau orang hitam dia pergi. Nah, kalau ada orang gerombol-gerombol, kita jangan masuk ke dalam gerombol tersebut. Karena akan dikepung nanti. Nah, ini bukan nakut-nakutin, hanya kita ingin uh, waspada saja, bukan ditakut-takutin nggak. Insya Allah di sana pun ya, ya, banyak yang baik orang enggak seperti dia. Ya. Cuman ada kadang-kala kejadian-kejadian seperti ini yang perlu di uh, waspadai saja. Jadi kalau pergi jangan uh, pergi sholat, nggak usah sendiri sendirian ya pergilah kalau khususnya untuk yang tua-tua kita yang muda-muda ganti-gantianlah sama dengan ibu-ibu yang tua-tua tersebut. Nah begitu sambil beribadah kita itu ibadah kita. Nah itu barangkali taktik dalam perjalanan-perjalanan apalagi di Mekah kondisi jalannya agak sulit turun eh, karena naik turun kalau Madinah ya kondisi jalannya bagus ya mendatar. Nah itu jangan juga kalau udah kelihat orang keramai-ramaian jangan mendesak selalu ke sana. Nah gitu, jangan tergesa-gesa. Sebenarnya kita waktu naik lift mau naik lift, mau nah, ini harus perhatikan. Kemudian waktu sampai di masjid, nah kita jah salat dua rakaat di masjid dan mulai membaca Al-Quran. Sebagian jemaah kita enggak, ya sampai di masjid ya macam-macam lah cerita-cerita lucu-lucu segala macam ini enggak benar hendaknya isilah waktu kita di sana kalau dapat kita punya jadwal umpamanya kita bawa Al-Quran sendiri mohon selama haji ini kita bisa menamakan Al-Quran tiga kali umpamanya kan bagus nah, itu lebih baik nah ini yang lebih baik ya hendaknya jangan banyak di pasar ini banyak jemaah haji kita yang bawa uang banyak mungkin ya jadi nggak tahu mau dibelanjakan ya setiap menit habis sholat langsung ke belanja-belanja, belanja-belanja. Akhirnya apa? Mau pulang nggak termuat lagi timbangannya lebih. Nah, akhirnya ditinggal juga. Atau bikin repot ketua rombongan dan ketua kloter. Nah, kadang-kadang ya belum apa-apa baru sampai di Madinah ini yang kalau mau lama udah beli belanja belanja belanja belanja. Nah, bukan banyak barangnya harus dibawa. Nah, itu barangkali yang harus diperhatikan ketika waktu di Madinah. Ya, kemudian cuaca dingin. Nah, pagi hari yang perlu diperhatikan kalau cuaca dingin yang penting ditutup adalah telinga. Karena apabila angin dingin masuk ke telinga menyebabkan kepala pusing. Dan kemudian datang ingus dan baru batuk-batuk. Nah ini jadi pilek dan menjadi sakit. Ini. Nah terutama di pagi hari waktu akan sholat subuh. Mau berangkat sholat subuh yang terpenting sekali adalah menutup telinga. Menutup telinga yang penting sekali. Karena kalau angin dingin masuk ke telinga itu membahayakan sekali. Nah kemudian juga kalau umpamanya terasa udara agak sedikit baik dan tidak dingin, lalu kita meninggalkan jaket jangan sekali-kali karena setiba-tiba nanti akan datang cuaca dingin, nah itu akan menyebabkan langsung kita KO. Nah itu kenyataan. Tanya saja pengalaman kepada jamaah-jamaah haji yang lalu. Ya, ketika dikira ya mau pergi sholat cuaca agak eh, nggak nggak dingin. Sampai habis isak rupanya cuaca dingin angin kencang langsung sampai di hotel menggigil. Nah oleh sebab itu persiapkan selalu. Kalau cuaca pun terasa agak tidak dingin, Persiapkan selalu pakaian-pakaian dinginnya. Eh, kemudian waktu di Masjid Nabawi maka kita katakan tadi perbanyaklah membaca Al-Quran selamacamnya. Nah itu barangkali kegiatan-kegiatan yang perlu diperhatikan. Nah ketika ziaran selamacamnya itu juga perlu diperhatikan. Ya hendaknya jangan eh, berlebih-lebihan. Ya kalau ziarah ke ke tempat-tempat yang memang disunahkan, disiarakan kita pergi ke sana dengan cara-cara yang diaturkan oleh Rasulullah. Jangan pula ada di musim haji ya, ada yang kerjanya di Masjid Nabawi itu apa? Mengusap-usap pintu, mengusap-usap tonggak dianggap berkah itu, diusap-usap. Ada ada pula yang menyembunyikan foto di bawah tikar, ada pula yang masukkan uang. Ya aneh-aneh saja gitu. Padahal ya sudah ada yang membersihkan tonggak-tonggak Masjid Nabawi sudah ada orangnya, nggak perlu kita ikut membersihkan. Ya, apalagi pintu-pintunya itu. Yang anehnya diusap-usap, dijilat-jilat. Ada pula yang itu tempat eh, tempat azan, muazin di sana, ada yang me mencium-cium anak anehnya begitu melihat orang lain dicium dicium pula jadi jangan ikut-ikutan berangkatlah dengan il ilmu ini kenyataan-kenyataan nah kalau ke raudhah dan juga tidak perlu desa-desakan yang aneh jemaah kita ini kan enggak ya ke raudhah itu desa-desakan tapi kalau lempar jumrah nanti istirahat saja di hotel ya, padahal ini ibadah haji dan ini enggak ada hubungan dengan ibadah haji jadi berlebih-lebihan di satu segi dan bermudah di segi yang lainnya ini perlu juga diperhatikan jika raudah kalau orang sapi baru kita ke sana. Doa makbul itu selama kita musafir disebutkan oleh Rasulullah SAW itu doanya makbul. Banyak tempat-tempat doa makbul, tidak hanya di Raudah saja. Ya, di Raudah kita hanya disunahkan di sana berdoa. Ya, tidak sholat. Bukan sholat dianjurkan kata ulama yang dianjurkan sana doa. Nah ini enggak sholat, ya terinjak, ya mati. Yang penting kita lewat sambil berdiri di sana doa sudah. Sambil jalan pun sekali di orang-orang jalan keluar aja. Enggak perlu lama-lama. Berdoa yang penting di sana, bukan sholat. Ya, karena kalau sholat sunnah lebih afdol di rumah. Kalau sholat wajib lebih afdol di saf yang terdepan. Nah, oleh sebab itu yang perlu kita perhatikan juga. Kemudian juga bagi seorang musafir harus tahu juga anak ada adat musafir sebagian seperti umpamanya kalau sholat, sholat sunnah wajib itu bagi seorang musafir nggak dianjurkan. Ini jemaah kita nggak ada yang sholat juga borong dari sholat maghrib sampai isya sholat terus. Yang yang memang ada sunnah sholat awabin seperti yang disebut dalam eh, dikerjakan oleh bagian sahabat. Ini paling dia musafir nggak disunahkan. Ya, ini membuat lelah dia, membuat dia capek pada ibadah hajinya belum dilakukan. Nah, dia sudah mensusahkan dirinya, sudah merepotkan dirinya. Nah, sakit segala macam. Oleh sebab itu, orang yang beramal dengan sunnah sangat manis rasanya Islam dan sangat manis rasanya ibadah oleh dia betul-betul menuai faedah dia kemanapun dia pergi ketika dia berangkat dengan ilmu dan mengenal bagaimana aturan dan tata cara pelaksanaan ibadah tersebut. Nah itu barangkali ketika beribadah walaupun di Mekah dimanapun kita harus perhatikan hal seperti itu dalam perjalanan hati-hati ya dalam menyimpan uang segala macamnya ya jangan kalau uang jangan disimpan di satu tempat kalau satu tempatnya kecurian yang curi yang lain masih ada tempat yang lain nah ini sistem penyimpanan uang barangkali yang perlu juga diperhatikan Masa nyimpan uang aja semua kita tahu barangkali, ya. Masa nyimpan uang nggak tahu. Tapi yang aneh juga ada yang nggak tahu. Satu kali kecuri, curi semua. Seperti ibu-ibu kita yang tua-tua itu, ya tas di sandang. Nah ini juga perhatikan di waktu beruduk memangnya tas jangan dilepas. Kadang-kadang waktu beruduk baik bapak atau ibu dilatok taruh di atas tempat uduk yang di depannya ada tuh. Sedang beruduk nggak tahu sudah dilarikan tasnya. Ini bukan nakut-nakutin tapi hanya waspada saja. Ini kejadian-kejadian yang memang ada. Dan juga kadang-kadang waktu beruduk sebagian ibu-ibu itu malah ya naruh tas diambil tasnya. Atau waktu sholat tasnya jangan ditaruh di depan. Tas pinggangnya itu jangan taruh di depan. Karena bisa saja waktu sujud diambil orang. Oleh sebab itu selalu lengket dengan badannya. Ini kejadian-kejadian yang memang ada. Ya, oleh sebab itu hendaknya hati-hati kita dalam keselamatan hal seperti ini. Sebetulnya masih banyak, barangkali waktu sudah habis ya. Uh, karena masih di operator masih memberikan waktu, kita lanjutkan. Ya, terus sama maka oleh sebab itu eh seperti ziarah, ziarah-ziarah jangan berlebih-lebihan. Ya, jangan berlebih-lebihan. Ada pula yang mengambil batu di tempat Uhud, mengambil batu di sana sini. Nah, itu. Kemudian yang terpenting adalah uh, dalam ziarah itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita ziarah baki, hindari hanya ah, nah ini lagi ziarah baki itu ada pula yang memandu-mandu tidak perlu dipandu-pandu karena akan diajar doa-doa oleh orang itu nanti akan ada, ada pula yang meminta sumbangan untuk masjid Nabawi nggak ada itu bohong ya kalau ada orang minta-minta sumbangan nanti jangan dikasih-kasih itu semuanya adalah gadung-gadungan ada pula yang katanya Syekh Syekh Maktab itu bukan Syekh Maktab itu. Itu kalau biasanya hari biasanya dia itu adalah supir, supir angkot. Kalau musim haji dia jadi nganu apa tuh pandu-pandu doa karena bisa bisa Arab. Nah, itu kenyataan saja yang saya lihat juga di Masjid Nabawi, umpama diajak ziarah baki lalu ditampungkan baca selawat ini ini ini semua, diajar doa. Padahal dia orang itu biasanya tukar super angkot. Super angkot, ya. Ah, itu biasanya kerjanya. Kalau musim haji dia menjadi sesi seperti itu. Yang aneh lagi ini kenyataannya karena kita nih banyak jemaah-jemaah yang di kampung dibodohi gitu. Ya, nampung ketika dia nunjuk semua ke baki, semua nunjuk ke baki. Kenapa? Karena dia dianggap itu tata cara pelaksanaan ziarah oleh mereka. Yang aneh-aneh seperti itu. Ya. Semuanya nunjuk ke baki arah itu. Kalau nunjuk, semua nunjuk sana. Ini kenyataan-kenyataan yang ada. Kenapa? Karena beribadah tanpa ilmu, sehingga mereka ikut-ikutan seperti itu. Jadi sih, sehingga seolah-olah jamaah kita ini makanan empuk bagi orang-orang yang bagi orang-orang seperti itu. Bagi karena yang makan empuknya bagi orang-orang yang tidak berilmu. Tapi orang berilmu dia Tahu saja perbuatan-perbuatan ini adalah menyalahi yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah barangkali uh, itu saja barangkali ya Tadi trik waktu mencium ajar aswad juga umpamanya jangan rebut-rebutan ya dan juga di sana ada gadung-gadungnya itu untuk bayar mau cium ajar aswad pak ada tawar 50 real ya ada semua di situ padahal itu menyusahkan orang lain menyakiti orang lain oleh sebab itu nggak boleh karena kita ingin kita ingin beribadah, Umpamanya waktu di raudhah. Karena ingin sholat di rodo adalah sunat. Padahal menyakiti kaum muslimin adalah haram. Begitu pula waktu mencium hajar aswad. Inilah ibadah sunnah. Tidak ada hubungannya dengan ibadah haji kita. Ya, kalau ditinggalkan pun tidak masalah. Nah, oleh sebab itu jangan sampai menyusahkan orang lain karena kita ingin mendapat ibadah, padahal ibadah itu adalah sunnah, sedangkan menyakiti sesama kaum muslimin adalah perbuatan yang haram. Kemudian ya tuntunan ibadah-ibadah manasik semuanya barangkali sudah disinggung oleh para ustaz-ustaz yang lainnya. Cuman saya di sini menyampaikan hal-hal yang barangkali dianggap sepele, yang tidak penting, padahal itu sangat penting untuk keselamatan jamaah haji itu sendiri. Maka sekali lagi kami tekankan adalah kerjasama antara ketua rombongan ketua kloter dengan jamaah sendiri dalam menjaga kesehatan, ya saling mengingatkan ya dalam menjaga keselamatan di hotel waktu naik mobil naik pesawat semuanya sekian saja wabillahi taufiq udah mudah-mudahan ada manfaatnya ya uh, saya bagi pengalaman ini kepada bapak-bapak dan ibu uh, nah, baik saudaranya yang akan naik haji mohon disampaikan mudah-mudahan ada manfaat bagi mereka ataupun bapak-bapak yang akan naikkan ibadah haji ya mudah-mudahan selamat pergi dan selamat pulang mendapat haji yang mabrur Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Roja ini mana saja untuk menyimak siaran kami Demikian kiat-kiat yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Ali Musri Berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji Kita angkat pertama dari pesan singkat Yang datang dari pendengar Ya ada dari Ibu Sri Ustaz Anda pergi haji karena sebagai petugas kesehatan dan tanpa mahrum sahkah haji saya? Jazakallah khair. Begini, haji tanpa mahram, ulama Syafi'i yang membolehkan tetapi para ulama-ulama yang lain tidak membolehkan karena salah satu syarat musafir adalah karena haji adalah musafir, maka syarat untuk musafir adalah harus dengan mahram. Tapi hajinya ulama yang mengatakan tetap sah. Jadi jelas dia uh, hajinya sah tetapi dia melakukan juga pelanggaran dalam syariat itu ber, uh, mengadakan perjalanan tanpa mahram. Tapi sebagian ulama seperti yang saya katakan tadi ulama Syafi'iyah dan Malikiyah mereka di antara mereka membolehkan haji dengan uh, wanita sikoh ataupun uh, dengan rombongan kalau yang sebagian pendapat ulama tetapi pendapat yang rajih oleh para ulama adalah ketika uh, memang uh, haji adalah membutuhkan waktu yang panjang hampir satu bulan nah oleh sebab itu memang jelas sekali perjalanan kata Rasulullah SAW kan la yahillu mir'atin uh, mu'minatin ya safir eh, eh, aksar min yomin wulaila laila mahram atau kama qala Rasulullah SAW yang mana Rasulullah SAW mengatakan tidaklah halal bagi seorang wanita yang beriman mengadakan perjalanan lebih dari satu hari satu malam tanpa mahram. Nah, oleh sebab itu hendaknya uh, sebaiknya memang dengan mahram ya dan itu memang yang pendapat yang lebih selamat dan karena kalau apabila seorang itu sakit umpamanya di sana kalau dia tempat mahram, apalagi dia wanita eh, yang terutama ibu-ibu ini, ini susah kadang-kadang. Penyakitnya kadang-kadang yang membutuhkan barangkali untuk um, menyentuh aurat dia atau melihat aurat dia. Nah ini sangat parah sekali karena dan itu kenyataannya ada selama kita dengan suci apabila ibu-ibu yang berangkat tanpa ada anaknya itu kadang-kadang kita kewalahan bagaimana seharusnya untuk menangani uh, ibu ini. Padahal kadang-kadang penyakitnya itu membutuhkan untuk uh, seorang mahram, apalagi umpamanya kadang-kadang mengganggu orang lain dalam beribadah. Kadang-kadang umpamanya dia harus dirawat dan harus dilihat, harus disuapin, harus diudukin dan segala macamnya. Nah, ini apa namanya? merepotkan orang lain. Sebaiknya oleh sebab itu pendapat yang rajih oleh para ulama adalah bahwa ini di antara syarat naik haji bagi wanita adalah istraah yaitu ada mahram lagi. Ya adanya dari mahram Allahu alam bisawab. Baik, Ustaz kita angkat dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, maaf dengan Ibu Nani ya? Iya. Baik, silahkan Bu. Iya, Assalamualaikum. Salam. Uh, eh, ini saya mau menanyakan ya, uh, kenyataan orang kalau berangkat haji itu uh, mereka siap karena secara finansial siap ya, bukan karena siap dengan bekal ilmu agama. Sehingga uh, karena kurangnya ilmu, kurang rasa apa ya, senggang rasa, sabar, sehingga rawan konflik Nah, kalau kita berharap mereka uh, paham uh, semuanya itu kan sulit ya. Nah, bagaimana caranya untuk uh, ini ya uh, solusinya itu aja ya. Uh, terus yang kedua, uh, jika seseorang berniat uh, pergi haji, apakah dia perlu juga berbekal ilmu bahasa Arab? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sebetulnya uh, pertanyaan pertama itu tentang ilmu agama. Uh, ya. Ya berkaitan tentang kebanyakan jemaah haji hanya memiliki kemampuan finansial, ya. tapi tidak. Jadi solusinya begini, sebaiknya memang mereka tuh berbekal ilmu agama terutama. Bagaimana dia beribadah tanpa ada ilmu agamanya? Karena di sana itu membutuhkan ilmu-ilmu yang banyak sekali, seperti umpamanya memang kondisi-kondisi di sana menuntut kita tuh harus mengetahui tata pelaksanaan haji. Tapi pemerintah kita di antara jalan yang keluar adalah biasanya ada uh, eh, pembimbing haji biasanya. Tetapi ini pun tidak bisa dioptimalkan ya. Nah, para jamaah sendiri haruslah berusaha sendiri untuk membekali haji, membekali diri dengan ilmu-ilmu haji tersebut. Eh, sudah banyak punya punya KBH KBH dengan uh, yang memang dibimbing oleh para ustaz-ustaz yang memang berpengalaman hendaknya mereka hadir di situ kalaupun tidak bisa banyak buku buku yang memang sudah di baik yang dibagi gratis pun sampai di bandara biasanya jemaah haji dibagi gratis oleh pemerintah Saudi Arabia itu panduan-panduan haji tersebut tetapi jemaah tidak membaca buku tersebut ya tidak membaca buku tersebut sehingga mereka uh, tidak apa namanya cuek saja tidak mau tahu yang penting ikut-ikutan saja dalam beribadah tersebut nah oleh sebab itu banyak kenyataan kita lihat ketika jamaah tidak berilmu itu ya membuat menyebabkan musibah untuk dirinya sendiri seperti umpamanya tidak tahu bahwa ke kerodok itu adalah sunnah sedangkan untuk melempar jumroh itu adalah termasuk wajib haji nah kalau ke kerodok dan menjumroh aswad itu mereka bisa mati-matian tetapi kalau untuk lempar jumroh katanya jauh malas saya capek ah udah nggak mau dia padahal ini wajib haji dan itu sunnah nah dan juga umpamanya dalam masalah dam selama macam mereka tuh berbunuh bundah padahal mereka sudah korban jutaan jutaan rupiah demi untuk mencari ya oleh sebab itu memang tergantung dari niat kita pergi haji ingin mencari haji mabrur atau hanya sekedar uh, yang penting menghilangkan malu lah kita sudah punya harta nggak juga naik haji malu dengan tetangga segala macamnya oleh sebab itu kepada para jamaah calon jamaah haji enak betul-betul mengikhlaskan niat kembali dan betul-betul ketika uh, uh, ada bimbingan-bimbingan, ceramah-ceramah agama haruslah kita ikut tidak hanya tuntunan haji saja, tetapi juga tuntunan agama yang lain seperti umpamanya istihdad masalah apa namanya lagi mencukur bulu kemaluan. Kadang-kadang jemaah haji nggak tahu hukum seperti itu, Mencuk memotong kuku, minum dengan tangan kiri, semua katakan. apalagi mencukur jenggot segala macam dianggap uh, jenggot itu khusus bagi orang yang Eh, pokoknya eh, yang lain gitu seperti itu. Padahal itu adalah perbuatan-perbuatan yang memang melanggar hukum-hukum agama. Padahal ya jenggot dicukur, kuku dipanjangkan, ya terbalik. Inilah kenyataan yang ada di jemaah kita. Uh, sebagian jemaah kita bukan kita katakan semuanya hendaknya mudah-mudahan saja oleh sebab itu juga kita pesankan kepada uh, para ustaz-ustaz pembantu hendaknya betul-betul bersabar dan bersemangatlah ya menuntun jemaah haji betul-betul lah jangan apa namanya puas setiap pagi subuh namanya dikumpulkan jamaah kita nah, adakan santapan rohani lima menit sepuluh menit itu bagus umpamanya ada makan ada minum ada bergaul sama istri ada tetangga semacam sehingga pulang dari haji kita kembali dengan wajah baru akhlak yang baru betul-betul saya yakin kalau ini bisa dilaksanakan berubah total Ya, kebiasaan-kebiasaan kita Indonesia ini kalau jemaah haji itu pulang dengan akhlak yang baru, iman yang baru, penampilan yang baru dengan segalanya pengaruh kepada tetangganya, pengaruh kepada anaknya. Yang biasa sebelum haji dia sering mukul anaknya, tapi setelah haji ini ibunya sering rahim, sering penyayang, bapak sering penyayang. Jadi karena bapak di sana sering mendapatkan siraman rohani daripada ustaz-ustaz yang membimbingnya, inilah kita semuanya dari jemaah sendiri pun berusaha karena di seputar Masjid Nabawi itu ya, itu mahasiswa dari Indonesia diperbantukan untuk memberi panduan haji. Itu ada kotak-kotak biasanya uh, yang tempat manu haji. Kebetulan anak sendiri hampir setiap tahun bekerja di situ. Itu memberikan bantuan-bantuan kepada jamaah haji, Kadang-kadang kita pulang tuh jam satu malam mencari jemaah haji yang kesasar, kita antar ke hotel mereka. Ya, kemudian juga sore-sore hari ini kita bekerja dengan Departemen Agama di sana diperbantukan untuk memberi bimbingan kepada jemaah haji. Dan itu ada semua bimbingan jemaah haji itu buku, orangnya ada semua di sekitar jemaah di Masjid Nabawi itu untuk membekali diri kalau mau jemaah haji. Kemudian juga dari diri jemaah haji kita pesankan juga berusaha untuk menambah ilmu, kemudian juga kepada ustaz-ustaznya ikut membimbing, membantu mereka ya seperti setiap kloter hendaknya juga lah setiap kerombongan itu dikasih ceramah-ceramah agama memperoleh akidah akhlak mereka wallahu alam bisawab Baik, kita angkat penelpon yang ketiga. Assalamualaikum. Halo, iya. Assalamualaikum. Dari mana, Pak? Pak Wahyu, Pak. Di, di mana nih, Pak? Di Kulur Silahkan, Pak Wahyu. Mau tanya, Pak, tentang eh, mabit di Mina. Itu belum wukuf di Arafah, kita tidak tidak mampir di Mina tapi langsung ke Arafah itu kita kena dam tidak Pak ya terus kedua eh, tentang eh, apa namanya eh, tawafada itu terakhir tanggal 13 diperbolehkan nggak tidak tawafada gitu Pak Ustaz Uh, eh, iya, ya, itu saja Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama hukum untuk pergi ya, Yom Terwiyah namanya itu tanggal 8 itu sunnah. Sunnah bagi yang bisa tidak masalah ya bagi yang bisa itu tergantung ya kalau kutu kutukolotternya ada orang yang tahu jalan dan tidak akan tersesat untuk ke Arafah baiknya pergi dia ke Mina ya pergi ke Mina. Kalau tidak memang itu kondisi tidak mungkin kan memang menyulitkan. Kondisi itu menyulitkan karena begitu ramainya orang sehingga Indonesia pada tanggal 8 itu berangkatnya ke ke Arafah. Nah, itu tidak kena dam, itu sunnah. Adapun tawaf wada, tawaf wada dilakukan apabila dia akan meninggalkan kota Mekah. Akan apabila dia akan meninggalkan kota Mekah. Nah, tidak tanggal 13. Kalau memang dia pulang pada tanggal 13, baru tanggal 13 dia tawaf wada. Tapi kalau dia masih akan sampai tanggal 20 masih asih ada di sana belum disunahkan dan belum dianjurkan dia tawaf wada karena tawaf wada adalah masa yang ibadah yang terakhir dia jadi itu tawaf perpisahan dia dengan Baitullah nah barangkali itu yang dapat kita jawab bahwa tawaf wada tidak boleh dilakukan kecuali saat dia betul-betul sudah akan pulang meninggalkan tanah suci itu atau dia mungkin berangkat Medina kalau dia gelombang kedua umpamanya atau gelombang pertama dia akan pulang ke Indonesia pada hari itu dia akan pulang, makanya pemain pulang sore, habis asar paginya habis subuh dianjurkan dia tawaf wada. Adapun kalau dia pulang tanggal 11, tanggal 13 dia tawaf wada, dia pulang tanggal 17 ini nggak sah tawaf wadanya, harus diulangi lagi. Dan kemudian untuk ayo tarwiyah kemenya hukumnya sunnah. Jika memungkinkan kalau ada orang tahu jalan dia tidak akan tersasar, boleh saja dia minta izin ke ketua kloter. Nah, dengan berapa orang yang memang tahu kondisi tahu cara mau mencari mobil selama macamnya dibolehkan itu dengan minta izin dulu kepada ketua kloter supaya demi keselamatan kita semua eh, kita dan juga ketua kloter tidak cari-cari kita nantinya. Nah, tapi itu tidak masalah memang kondisi itulah yang membuat karena begitu ramainya sehingga jemaah Indonesia yang jumlahnya begitu banyak dianjurkan ke Arafah pada tanggal 8. Ya tapi tapi itu tidak eh, wajib uh, untuk ke Yamatarwiyah adalah sunnah. Siapa yang mampu tidak masalah, kalau tidak mampu tidak, tidak masalah juga. Baik, kita angkat kembali dari pertanyaan Bu Ani tadi yang kedua yang sempat terlewat. Apabila kita berniat untuk ibadah haji, apakah diperlukan untuk memahami bahasa Arab? Oh iya, lupa ada pertanyaan dari Ibu tadi. Oh, tidak ada syarat seperti itu. Tapi kalau dia mau memberkati diri dengan bahasa Arab lebih baik gitu. Tetapi kalau untuk petugas itu memang Eh, ya, harusnya dia bisa berbahasa Arab. Harusnya dia bisa Arab. Tapi kalau untuk jemaah haji biasa, ya kalau dia ingin bisa berbahasa Arab, nah masalah. Kalau tapi itu bukan tidak ada hubungannya eh, dengan ibadah hajinya dan segala macamnya. Cuman dia bisa aja berkomunikasi di sana dan juga dia lebih bisa menyelamatkan diri ketika perlu belanja, ketika ditipu orang segala macam dia bisa bisa ngomong, bisa apa semacam itu. Ada kejadian kebakaran bisa ngomong dia kepada orang Arab, diteriak segala macam kan. Nah, barangkali itu saja pengamanan untuk dia. Ya. Kalau dia ingin tidak masalah. Ya. Kita angkat dari telepon kembali. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari mana? Dari Amalia Kemayoran. Iya, Kemayoran uh, Ini saya mau kasih sedikit info. Uh, uh, sudah berapa hari ini uh, radionya sudah sulit ditangkap. Gitu. Ah iya. Uh, boleh usul kenapa nggak pindah ke FM aja gitu. Oh iya, insya Allah nanti kita sampaikan kembali. Oh itu aja ya. Baik, ya, karena kesulitan sekali untuk mendengar Iya. Ya itu aja. khair atas sarannya. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Saya bisa kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ada cukup banyak. Yang pertama, saat ihram bagi wanita apakah dia tetap memakai pakaian dalamnya atau tidak sama sekali sebagaimana laki-laki? Uh, bagi wanita yang tidak boleh ya tid, uh, berbeda antara hal-hal yang dilarang oleh wanita. Wanita hanya dilarang menutup muka dan telapak tangan. Tetapi memakai pakaian yang berjahit wanita boleh. walaupun laki-laki tidak boleh. Jadi, nah itu boleh memakai pakaian dalam semuanya, boleh berpakaian dia pakaian ihram itu bagi wanita tidak ada warna tertentu dan lebih dianjurkan adalah warna gelap lebih menutupi auratnya. Nah, kebanyakan pemahaman jemaah kita adalah ketika ihram lebih afdal pakaian putih. Padahal itu tidak ada anjuran. Yang putih itu afdal bagi laki-laki, bukan bagi ibu-ibu. Allahu alam. Yang kedua, saat di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah, rombongan saya akan berangkat ke Arafah pukul 22. Sementara sunnahnya berangkat setelah matahari terbit. Apakah saya dan istri wajib pisah saja dan tetap pada sunnah atau ada karukso sehingga boleh ikut jadwal agen perjalanan? uh, kalau begini ya akan menyulitkan dia, akan menyulitkan istrinya lebih baik dia ikut rombongan dia. Kalau nggak akan ada orang akan membantu dia, membantu istrinya, umpamanya dia mau dengan keluarga dia. Kemudian dia uh, ada orang umpamanya keluarganya atau mahasiswa yang siap membimbing uh, dia untuk membantu umpamanya penunjuk jalan bagaimana mengambil mobil untuk ke Eropa pada tanggal tanggal 9-nya dan diizinkan oleh ketua kloter itu tidak masalah. Jadi kita juga uh, melihat kondisi masing-masing. Tapi kalau tidak memungkinkan jangan sekali-kali nanti akan tersasar barangkali tidak bisa berukuh segala macam nanti karena tidak tahu kondisi jalannya kemana apalagi akan terpisah dengan istri itu menyulitkan siapa lagi membantu istrinya. Ini ya, sama halnya juga dengan tanggal 10 Zulhijjah di Musdalifah hmm. setelah wukuf setelah lewat tengah malam rombongan berangkat ke Mekah hmm. untuk tawaf ifadah baru ke Mina. Hmm. Padahal sunnahnya ke Mina untuk Afwan hmm. uh, untuk jamrul akobah sebelum matahari terbit apakah boleh juga meninggalkan perjalanan apa agennya atau tetap hmm. gimana Ustaz? Begini yang pada tanggal eh, uh, 10 itu melempar jumrah akobah bukan apa sebel apa disebut sebelum sebelum matahari uh, terbit. terbit benar. Betul, yang sunnahnya ada setelah matahari terbit. Iya. Sebelum matahari terbit, sebelum matahari terbenam. Itu yang sunnahnya. Ah. Kalau menyempal jumrah tanggal sepuluh. 10. Nah, adapun amal pada tanggal itu boleh saja emma dia mendahulukan tawaf ifadah baru dia uh, uh, lalu setelah tawaf dia tahalul, lalu dia pakai pakaian biasa, lalu dia pergi melempar pakaian biasa. Boleh. Nah, atau dia tahalul uh, atau dia melempar apa? Melempar uh, jumlah akabah dulu, kemudian tahalul, baru pergi dia tawaf boleh juga. Jadi ketika Rasulullah SAW ditanya pada hari itu, jadi uh, tidak seorang pun bertanya uh, kecuali Rasulullah menjawab la harat la harat. Ada yang mengatakan saya tawaf duluan hari ini ya Rasulullah la harat. Saya uh, apa namanya uh, melempar duluan la harat. Ada yang mengatakan juga para ulama mengatakan juga yang namanya uh, bercukur harat karena tahalul uh, para ulama uh, mengatakan tetapi yang sunnahnya memang kalau dia uh, apa jumroh akabah setelah jumroh akabah dia harus bertahalul uh, eh, dan kemudian kalau dia eh, tawaf dulu kemudian baru tahalul itu Allah alam tetapi secara umum dari sabda Rasulullah harat harat diboleh semuanya amalan pada hari itu didahulukan atau dikemudiankan tapi ya. yang diamalkan Rasulullah menyempak melempar jumroh akabah Kita angkat dari telepon kembali. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Iya, silakan. Uh, sudah masuk. Assalamualaikum. Tadi terputus. Bagi antum yang bertanya melalui telepon antum bisa uh, sambung kembali di 8236543. Tapi kita angkat. Assalamualaikum. Iya, dari mana Pak? Dari uh, Pak Rizal nih. Pak Rizal di mana? Di Cibubur. Ayo, iya, silakan Pak dengan Ustaz. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini mau tanya kalau haji badal itu ada nggak Pak Ustaz? Iya. Itu saja Pak? Ah, itu aja. jazakallah khair. Haji badal itu ah, ada ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan kalau memang keluarganya boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya. Ah, ada yang membolehkan secara umum. Ya, boleh saja dia membadalkan haji, membadalkan orang dengan syarat dia telah haji sebelumnya. Jadi Allah alam yang rajinya para ulama secara umum membolehkan saja wajal, uh, ah, badal, haji badal itu. Ya, secara umum seperti fatwa para ulama-ulama, akibat ulama lainnya membolehkan badal haji itu jika memang nah badal haji ini kapan dia ada hukumnya wajib ada ketika seorang telah memiliki harta mampu untuk haji dan dia meninggal belum melaksanakan haji ini wajib dia dibadal kehajikan. Begitu juga orang meninggal dalam perjalanan haji. Nah ini wajib dibadal hajikan kalau imma keluarga yang telah haji berangkat haji atau dia bayar orang lain yang telah haji. Wallahu alam. Baik, kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari mana Umi? dari Cibubur. Silahkan. Uh, ini Ustaz, bagaimana kalau kita uh, waktu ihram itu yang tidak boleh uh, nampak, artinya telapak tangan dan wajah. Hmm. Kalau yang pakai cadar gimana Ustaz? Iya. Apakah ya ya bagaimana uh, apa uh, triknya ya. Hmm, eh, selama ini kita memakai menutup wajah lalu saat ihram itu gimana Ustaz? Yeah. Allah. Jazakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kalau yang memakai cadar biasanya sadar nggak? tapi yang dilarang itu adalah nikop. Nikop itu artinya seperti uh, lubang, lubang mata itu yang cadarnya itu berlubang kemudian kelihatan mata atau biasa yang dipakai di Indonesia. Tetapi yang boleh itu adalah apabila uh, kain itu datang dari atas menutup semua matanya, tetapi kain itu jarang. Nah itu, itu yang dilakukan kebanyakan. Tetapi ulama melarang namanya nikop. Walatan takibul mar'ah, ya wala tantaqibul mar'a itu jelas sabda Rasulullah ini intiqab itu maksudnya ketika yang dilihat itu hanya mata aja berlubang khusus mata. Tapi yang dibolehkan sadal itu artinya seperti di Aisyah itu itu ketika kain itu datang dari atas dan menutup semua mukanya tanpa ada lubang khusus untuk matanya. Jadi kain itu jarang dan kelihatan jalan oleh dia. Nah, ketika di hadapan laki-laki yang ajanib dia boleh menurunkan uh, ah, sadalnya itu apa namanya pakaiannya uh, kain yang di atas kepalanya. Kalau nggak ada laki-laki dia boleh naikkan lagi. Nah itu uh, triknya kalau apa. Tapi tidak sebagaimana dilakukan oleh orang pamannya memakai topi pamannya Kemudian di topi itu menjulur ke depan lalu diturunkan pakaian itu. Itu dilarang oleh para ulama. Tapi kalau memang dia di depan laki-laki ajaib dan dia menutup seperti yang dari eh, dari atas tadi tanpa ada lubang di mata itu, tapi kain itu jarang dari atas turun ke bawah seperti itu tanpa dilobangin khusus untuk mata. Tapi kalau di lubang untuk mata itu namanya anikot. Jadi datang dalam dari Rasulullah SAW itu kalau bercadar. Baik, untuk selanjutnya akan kita angkat kembali dari SMS. Ustaz, bagaimana hukumnya memakai obat penunda haid untuk ibadah haji? Oh, jika ya tidak ada kesempatan bagi dia untuk menunggu, dia umpamanya kloternya mau pulang, memang itu ada darurat dibolehkan para ulama. Jadi boleh, dibolehkan para ulama, pemanya kloternya sudah mau berangkat, dia belum tahu fadak dia boleh, haidnya akan datang pemanya, itu boleh dia, para ulama membolehkan. Atau dia belum tahu ifadah pemanya. Eh, kalau tahu wadak dia gugur, kalau haid enggak, maksud saya tahu ifadah, bukan tahu e, apa ya, bukan tahu e, wadak. Tahu wadak bagi orang haid enggak wajib, enggak perlu orang haid tahu tawaf, eh, tahu ifadah, tahu wadak. Jadi kalau dia haid, akan pulang langsung dia pulang kalau dia haid. Tetapi kalau dia tahu ifadah belum tahu ifadah, kemudian e, rombongannya akan pulang, Suatu orang-orang yang memang cepat pulangnya terdesak, maka dia e, dibolehkan para ulama untuk memakai e, penghalang haid itu memang kalau keadaannya darurat. Tetapi kalau umpamanya dia punya waktu untuk tahu ifadah, nah lebih baik ihtiyatnya, lebih selamatnya dia itu tidak usah makan obat tersebut. Ya, kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Ya, dari mana Umi? Dari lima silahkan. Mau nanyain masalah uh, tawaf ifadah boleh nggak dilakukan tanggal 14 Juli Hijjah? Itu saja. Halo? Ya itu saja. Iya. Terima kasih. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawaf eh, boleh dilakukan kapan saja. Ya, kalau memang tanggal 13 orang ramai dengan 14 orang ramai, ah, bahkan boleh digabungnya dengan tawaf wada boleh digabungnya dengan tawaf wada. Akan pulang saja dia nanti mau niat sekalian tawaf wada dan tawaf wada boleh dia, boleh digabungnya. Jadi tidak ada tanggal tertentu, ya. Tidak ada tanggal tertentu dan boleh dia akhirkan dan boleh cepat. Memang sebagian ulama mengatakan juga ada yang mengatakan bahwa lebih afdolnya bagi dia adalah uh, eh, tawaf uh, eh, apa namanya mengakhir uh, tidak boleh mengakhirkan tawaf tawaf ifadah itu pada tanggal dari tanggal 13. Tetapi para ulama jumhur para ulama membolehkan ya membolehkan mengakhiri tawaf ifadah itu ya karena anda mengatakan karena amalan Rasulullah SAW ya tawaf ifadah itu eh, apa namanya langsung eh, setelah apa namanya setelah tanggal 10 itu tapi jumhur ulama membolehkan mengakhirkan tawaf ifadah kapan waktunya apalagi kondisi kita sekarang ini ramai dan dia harus memperhatikan kondisi-kondisi triknya waktu tawaf itu kalau dapat jangan rombongan terlalu besar ini trik juga waktu keselamatan tawaf Jangan selalu mendesak jalan, tapi ikuti saja arus. Ini sebagian jamaah enggak mendesak-mendesak ingin dahulu ingin dahulu jangan. Itu membuat kita capek dan juga menyakiti orang lain. Tapi kalau tawaf supaya tidak ketinggalan oleh teman-teman pemanya tawaf empat orang, lima orang nanti habis tawaf kalau dia rombongannya lebih dari empat puluh orang tandai nomor pintu saja. Kita nanti kumpul habis tawaf di pintu nomor sekian. Nah ini keselamatan juga. Mau masuk masjid Nabawi mana saja. Tempat sendal punya nomor. WC punya nomor. Semuanya punya nomor. Maka saat kita awal masuk. Di pintu mana nomor berapa kita masuk. Pagar pintu masjid pun punya nomor. Nah kita tahu nanti ketika kita ketinggalan teman-teman. Nah kita tunggu di mana? Di dekat pintu awal kita masuk tadi. Jadi teman teman yang mencari pun cepat. Begitu juga kalau kita kelupaan sesuatu pokoknya di WC, di mana tempat sendal kita, di mana kita semuanya punya nomor. Nah itu harus diperhatikan. Oleh sebab itu kita jangan kalut, jangan gelisah, tapi tenang-tenang saja. Jadi tenangkan diri dan tidak perlu tergesa-gesa. Wallahu alam. Tips. kita angkat kembali dari pesan singkat dari salah seorang pendengar di Depok. Ustaz ada teman dan tetangga dekat yang berangkat haji menitipkan pesan bagi kami untuk melaksanakan doa-doa tertentu dengan mengundang tetangga lain pada setiap malam tertentu. Bagaimanakah sikap kami? Apakah boleh melaksanakan pesannya tersebut? Hal ini tidak boleh dilakukan karena tidak ada dilakukan Rasulullah. Tapi belahan dia lebih banyak mendoakan keluarganya waktu dia dan waktu musafir itu lebih afdol. Dan kita pun boleh mendoakan selamatkan orang tua kita atau tetangga kita dalam perjalanan boleh tapi tanpa menggunakan tetangga. Habis sholat, waktu ya sholat malam, ini boleh kita mendoakan sendiri. Tapi dengan mengundang orang lain itu nggak ada aturannya. Karena berdoa itu ikhlas kita, jadi tanpa menggunakan orang lain kita lebih utama mendoakannya. Kalau memang tetangga lain ingin mendoakan biasa, tapi tak perlu berkumpul-kumpul ada kita akan pesan uh, kembali. Apakah ketika sedang melaksanakan rukun-rukun haji kita selalu bersama-sama dengan suami atau mahram? Saya terus menerus. Anda umpamanya waktu di Madinah kita ingin belanja dengan teman-teman perempuan boleh, tidak perlu bersetuju dengan yang artinya bukan semestinya setiap detik harus bersama suami, bukan begitu pemahamannya. Nah, bukan begitu mahal. Tapi sebaiknya kalau dia belanja-belanja eh, agak lama semacamnya, ini beli apel ke bawah harus minta suami juga. Enggak bukan begitu maksudnya. Jadi kalau memang belanjanya agak jauh atau belanjanya agak lama, baiknya bawa suami. Nanti kekhawatiran suaminya atau mungkin dia nggak bisa nukar uang selama macam, apalagi nanti akan e, berkerumun dengan orang-orang lain, nah itu baiknya. Tapi kalau hanya beli eh, apel ke bawah, beli yang dekat-dekat hotel, nggak perlu seperti itu. Allahu alam. Ya, saya kita angkat mungkin ini satu penelpon terakhir saja. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari mana Umi? Uh, dari Silahkan. Nah, ini Ustaz, pada hari nahar itu kan amalan haji itu kan banyak ya. Jadi walaupun tidak tidak harus kopet dulu tapi yang jelas pada saat itu kan kabel itu penuh desak ya jadi orang-orang yang ada di eh, yang melakukan itu di Mekah itu kan pulang kembali ke Mina itu bisa sampai eh, malam hari kalau ketahuan saya kan itu nggak nggak masalah cuma kok di kalangan e, jamaah di Indonesia terutama yang dari Jepang itu ada aturan atau statement kalau kembali ke Mina itu melebihi maghrib itu kena jam itu kena dalil dari mana Ustaz ya? Semau, sepengetahuan saya kan itu nggak masalah ya e, pulang dari Mekah ke Minanya itu sampai malam hari. Baik, itu saja Umi. Itu saja. Iya. Iya, baik. Assalamualaikum Dalam hukum ini ada tafsir dari ulama, tetapi memang kebanyakan juga kita ya maaf ini barangkali ya ini kita usulkan kepada para bapak-bapak kita yang bertugas men, men, men, apa namanya memilih petugas-petugas ini. Kadang ada yang berfatwa sembrono gitu, sembarangan saja. Itu saya tempat, dapati. Ya, barangkali kadang-kadang sudah bergelar profesor yaitu kasihan gitu ya. Kita tidak ingin tunjuk apa teman ini barangkali masukan kepada Bapak gitu. Itu kadang-kadang ada jemaah yang beruduk terbuka auratnya kata kena dam ada jemaah yang buka kaos namanya kena dam. Itu saya dapati fatwa-fatwa seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini hendaknya ya mohonlah ya diperbaiki lah. Jangan berbicara tanpa ilmu. Itu pertama saya pesankan kepada petugas-petugas haji, betul-betul jelaslah ilmunya kita itu jangan asal ngomong gitu dalam hal-hal hukum agama. Apalagi membuat uh, eh, apa? Yang anehnya lagi ini kenyataan bukan saya cerita-cerita. Setiap kena dam itu ngumpul kepada dia. Dan ini kenyataan tahun kemarin dan kalau ini ini kenyataan itu, ya setiap jemaah kena dam itu kena dam ini kena dam itu ngumpulnya ke dia. Jadi akhirnya dia banyak uang pulang gitu. Uh, ini kenyataan itu kenyataan. Saya bukan ngomong-ngomong. Saya kalau mau di di uh, di apa di, dicari orangnya bisa. Ya. Saya ini ngomong bukan asal ngomong. Ini fakta-fakta yang banyak sekali saya kumpulkan selama saya uh, membimbing. Kemudian masalah pulang malam ini, kalau memang masahnya para ulama menjelaskan kalau masahnya kalau umpamanya dia uh, apa namanya dia bagian terbesar dalam malam itu ada di Minah itu dia tidak masalah ya bagian terbesar dia tidak umpamanya dia umpamanya uh, mau tawaf ifadah ini dari tanggal 10 itu dia nggak pergi ke Mekah tapi dia tetap mabit di Mina sampai jam 1 malam atau jam 2 malam semalam baru berangkat ke Mekah pergi tawaf boleh dia itu ataupun dia memang berangkat dari siang tadi tanggal 10, kebetulan karena macet dia uh, kemalaman di Mina. Para ulama juga ada yang seperti fatwa para ulama kibar ulama membolehkan hal seperti itu. Tapi tanpa disengaja, tapi dia perlu istiak juga. Pemanya dia berangkat habis asar, pemanya Nah, eh, sebaiknya ini nggak ada waktunya dia, ya karena dia nggak sempat lagi kembali ke Mina ada waktu yang pada tepatnya sebelum turun matahari dan juga sebaiknya dia undur saja, ya Pertama kita itu dapat e, melaksanakan ibadah sah dan juga selamat pulang ke diri kita gitu. Nah itu barangkali itu yang perlu kita sampaikan dan hal itu boleh dilakukan kalau memang dia terkendala macet segala macam para ulama membolehkan hal seperti itu dia pergi tawaf kemudian terlambat dan tidak kena dam hal seperti itu. Yang penting dia waktu mabit di Mina selama malamnya itu lebih besar bagiannya daripada yang lainnya. Artinya umpamanya sampai dia jam 1 malam di Mina, di Mina itu uh, sampai jam 12 malam, 12 eh, malam dan dia tidak boleh lagi keluar dari Mina. <laughs> Ya, setelah itu nah, harus dia mabit betul sampai subuh. Nah, ataupun dia mabit sampai jam 1 malam di Mina, jam atau jam 12 malam, jam satunya dia turun ke Mekah ingin tawaf itu lebih. Nah, ini barangkali ini rahasia untuk keselamatan. Saya kasih tahu kapan waktu yang tepat untuk melempar dan kapan waktu untuk tawaf yang lempar tepat. Untuk tawaf eh, apa namanya? tawaf ifadah, kalau ingin mendulukan tawaf, maka dari Musdalifah langsung mobil itu, kalau mobilnya itu ada yang mandunya tahu jalan, langsung ke Mekah. Ya, sebelum uh, apa namanya matahari terbit ah, itu udah uh, masih sepi itu. Tetapi kalau sudah makin siang lagi, jangan coba-coba ke Mekah itu sudah terlalu ramai. Nah, nanti sepinya kapan? Itu nanti jam satu malam jam satu malam uh, mau besok paginya itu ya kita berangkat atau jam dua malam pergilah tawaf ke Mekah itu agak sepi bukan berarti sepi sekali nggak nggak akan ada sepi sekali itu nggak ada ya artinya mendingan lah begitu itu biasanya yang kita coba-coba kemudian juga untuk pelempar jumroh pelempar jumroh waktunya yang mudah itu bukan pagi karena pagi itu tidak boleh kecuali pada tanggal sepuluh tanggal sebelas dua belas tiga belas itu yang waktunya yang anehnya ada waktu yang kemudahan yang dan sah jemaah kita justru milih yang mudah tapi tidak sah. Seperti melempar pagi sebelum terinci matahari. Yang sahnya kapan? Lempar saja setelah selesai isya, setelah selesai maghrib, itu boleh. Nah, kenapa harus pergi uh, pada waktu yang tidak sah? Kemudian satu malam, jam dua malam, jam penting sebelum terbit fajar besoknya, sah masih sah dia melempar untuk hari ini. Itu para ulama menerangkan waktu seperti itu. Karena itu adalah waktu rukhsah. Adapun waktu kalau melempar ya setelah terbit fajar pada tanggal 11 itu, lalu lempar untuk hari uh, eh, 11 itu sebelum tergelincir matahari, para ulama itu mengatakan hal itu tidak sah. Iya. Tapi kita angkat satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat. Ustaz, apakah benar kelakuan semasa di tempat tinggal akan dibalas di Mekah? Apakah itu benar? Keyakinan seperti ini. Uh, begini, hal ini memang banyak kejadiannya. Saya bukan nakutis juga. Kadang-kadang ada sana ya datang eh, itu semacam ikop dari Allah. Itu, itu bukan barangkali ya dosanya semacam nggak tahu kita ya. Tapi tidak juga ya, umpamanya biasa dia uh, di tanah suci uh, di apa apa namanya di daerahnya seperti itu, seperti itu akan timbul lagi tanah suci. Tidak mesti setiap orang seperti itu. Tapi kali kadangkala ada kejadian memang ada kejadian seperti itu. Tapi tidak perlu kita yakini, yang perlu kita bertobat kepada Allah akan berangkat ke sana. Mohon diampuni dosa-dosa kita dan betul-betul kita melaksanakan secara uh, uh, apa namanya benar ibadah tersebut, jauh dari segala dosa gitu. Memang ya sebagian kita lihat ya kalau kebiasaan-kebiasaan jemaah haji itu ada yang timbul di sana ada yang waktu di Mina dia mau cari mobil untuk ke kampungnya. Katanya saya mau pulang, mau pulang gitu. E, ada macam-macam lah, aneh-aneh saja di sana itu. Kalau musim haji itu memang banyak keanehan. Tapi artinya kita haruslah istighfar selalu kepada Allah. Dan ingat selalu kepada Allah, jangan sombong dan segala macamnya. Kadang-kadang karena dia kuat, katanya saya nggak pernah sesat. Misalnya, wah besok harinya tiga hari nggak pulang-pulang. Jadi kesombongan jangan ada di sana. Nah, Nah, oleh sebab itu memang ada kejadian-kejadian itu ada juga tidak kita nafikan. Tapi etikot-etikot seperti yang tadi itu akan timbul di sana juga tidak tidak insya Allah ya semuanya kita berdoa kepada Allah, menyerah diri kepada Allah, bertobat kepada Allah insya Allah tidak masalah. Tapi mungkin kesimpulan akhir Sat, dari kajian kita mengenai kait-kait untuk jemaah haji Sat, sebagai penutup. Uh, sebetulnya ya setiap musim haji saya terbetik ingin menulis ini sebuah buku untuk bagaimana triknya keselamatan kesehatan jemaah haji itu. Tapi ma masya Allah sampai sekarang belum juga sempat sempat. Ya, in, tapi barangkali apa yang kita sampaikan mudah-mudahan dapat membantu saudara-saudara kita. Karena saya kasihan sekali melihat orang-orang kita yang dari Indonesia ini mereka sudah berkorban sekian juta sampai di sana ibadah juga kecar kacir, ya kan? Ini yang kita kasihani. Oleh sebab itu kita pesankan terakhir adalah pelajarilah ilmu agama ini sebelum melakukan ibadah-ibadah apapun saja bentuknya. Ya, pelajarilah ilmu agama karena memang kebodohan dengan agama kita lah yang membuat kita ini selalu ditimpa oleh berbagai kesalahan dan bencana itu, ya. Akibat dari perbuatan kita sendiri karena kita lalai dengan agama kita sendiri. Sebab itu hendaknya jangan karena kita akan haji dipelajari masalah si haji juga. coba pelajari juga akidah yang benar ada adab Islam yang benar makan bagaimana ada adab Islam itu segala macamnya Nah, ini ya sebetulnya kalau kita ingin bicara hal-hal seperti ini panjang sekali gitu. Barangkali nasihat terakhir kesimpulan anak ya itulah. Kalau seandainya ada buku-buku dibagikan di Saudi semuanya insya Allah itu buku-buku gratis semua dibagikan tentang tuntunan akidah, tuntunan apa biasanya itu dibagi gratis semua di sekitar Masjid Nabawi, di Haram, di Musdalifah, di Mina, di mana ada ada itu. Kemudian waktu ibu-ibu awal datang di, di Jeddah itu atau di, Mina, di Madinah itu sudah dikasih buku-buku panduan haji. Baca buku-buku tersebut. Nah kalau tidak bisa itu banyak mahasiswa kita di sana yang mereka itu diperbantukan untuk membantu jamaah haji itu sendiri. Nah mohon diundang dia ke tempat tinggal kita untuk memberi pengajian, nasihatilah kami ini ini bagus ya. Itu insya Allah mereka tidak perlu dikasih gaji semacam Alhamdulillah kami semua itu terbaru. Bahkan kita menawarkan pernah ya kepada menteri sendiri yang penting dikasih izin saja kita untuk memberi jamaah itu santapan rohani sudah nggak perlu dikasih upah nggak perlu itu pernah kita ditawarkan oleh mahasiswa Madinah kepada para uh, penguasa kita supaya uh, tidak bersih bergaji enggak, tapi artinya resmi kita itu kita tidak ingin dikatakan nanti di apa namanya dicurigai sebagai pengumpul dam karena banyak juga di sana orang yang uh, mengaku mahasiswa tetapi mereka tidak mahasiswa Nah, oleh sebab itu kita ingin mendapat umpamanya legalitas yang resmi dari pemerintah kita ketika kita masuk ke tempat jemaah haji itu betul-betul kita sebagai pembandu, bukan sebagai pemungut dam segala macamnya. Karena memang ada di sana mukimin-mukimin atau sebagian orang yang datang dari sini itu kerjanya mengaku sebagai mahasiswa, mereka bukan mahasiswa. Ada ini yang perlu dihati-hati oleh Bapak dan Ibu. Kalau ada mahasiswa mengaku mahasiswa dan kerjanya mengedam itu bukan mahasiswa. Itu bukan mahasiswa. Dan biasanya mahasiswa itu punya kartu pengenal dari KBRI Riyadh. Ada itu waktu pengenalnya mereka. Ha? Diminta kartu pengenal mereka. Kamu mahasiswa lihat kartu pengenalnya. Ya, karena banyak mereka itu mahasiswa-mahasiswa gadungan banyak di sana yang kerjanya pada musim haji ini adalah mengumpulkan dam dan mengumpulkan badal haji. Jadi sekian saja, hati-hati saja. Nah, oleh sebab itu kalau ada tamu-tamu jangan dibawa ke kamar karena banyak juga pengalaman jemaah haji ada tamu-tamu yang baru kenal katanya saya masuk sini langsung dibawa ke kamar nanti kehilangan. Enggak. Kalau kita betul-betul nggak tahu bahwa bukan orang kampung kita baru saja kenal di situ, nah kita dia ngaku mahasiswa belum tentu mahasiswa itu karena banyak yang ngaku-ngaku seperti itu dan kita dapati ketangkap betul lalu kita kadang-kadang mereka tuh ngaku sebagai mahasiswa lalu kita kita beri tindakan hal-hal seperti itu. Jadi oleh sebab itu juga kalau ada mereka yang ngaku-ngaku mahasiswa tapi kerjanya memungut dam dan itu bukan mahasiswa. Nah, ini sudah kita antek-antek semua kesepakatan kita mahasiswa di waktu di Riyadh bersama mahasiswa di Madinah Riyadh semuanya bahwa mahasiswa harus menghindari perbuatan seperti ini dan kita harus mawas menjaga nama baik mahasiswa siapapun yang kedapatan harus kita beri uh, tindakan gitu. Allahu alam bisawab. Tapi bagi para pendengar demikian kajian berkaitan tentang kiat-kiat kesempurnaan ibadah haji kita nanti di uh, dua tempat suci yaitu Mekah dan Madinah. Semoga apa yang kita ikuti dapat bermanfaat bagi antum semua tentunya yang insyaallah akan berangkat menunaikan ibadah haji dan menunaikan rukun Islam yang kelima.